Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Monggo kula dherekaken ngaturaken syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala Ingkang tansah maringi kenikmatan dumateng kula lan panjenengan kanthi nikmat iman Islam, ihsan lan nikmat-nikmat carisipun. Kadhi menika monggo kita sarangan ngaturaken syukur bilisan kadhi alhamdulillah. hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salawat salam kita aturaken tempat junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah ingkang rawuh wonten majelis menika, majelis ingkang barokah. Mugi-mugi kula panjenengan wonten yaumil qiyamah umat ibu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dumateng pun Bapak Ahmad Marsuki Mustamar Pengurus cabang Nahdlatul Ulama beserta badan otonom, pengurus Majelis Wadud Cabang Nahdlatul Ulama beserta ranting Sekabupaten Magetan akan saya bacakan biodata narasumber. Nama beliau Kiai Haji Ahmad Marsuki Mustamar, tempat tanggal lahir Blitar, 22 September 1966. Masih muda, Bu. Alamat Mahat Sabilil Rosad As-Salafi Malang. Pekerjaan beliau dosen UIN. Dosen pasca sarjana Unisma Malang. pengandusuh Pondok Pesantren. Jabatan dalam Nahdlatul Ulama, beliau sebagai ketua Tanfidiyah Kota Malang. Kemudian sebagai pengurus Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Para Masayi para yai, hadirin hadirat rahimakumullah. Materi pada malam hari ini beliau Kiai Haji Ahmad Marsudi Bustamar akan menyampaikan materi tentang tradisi Nahdiyah. Mudah-mudahan materi yang sangat menarik ini yang kadang membuat kita galau merasa tersindir. Mari kita bersama-sama kita simak beliau yang katanya tradisi yang biasa kita ikuti sampai-sampai mereka mengatakan bahwa tradisi kita dianggap haram, tradisi kita dianggap syirik dan lain sebagainya. Kita dengarkan bersama-sama. Hidup NU Allahu Akbar. Moga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون والمسلمات أيها النهضيون والنهضيات اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wala tamutunna illa wa antum nahdiyun wala tamutunna illa wa antum sabituna ala tariqati ahli sunnah wal jamaah para kiai para masyayikh utamanya rombongan dari PWNO Jawa Timur Romo Ki Haji Abdurrahman, Abdurrahman Nafis juga rombongan yang lain yang kami muliakan segenap pengurus NU NO Magetan, jajaran Surya juga Tanfidia Utamini pun Ketua Tanfidia Tanfidia Bapak DRS Irfanuddin, mugi-mugi sehat, kulo diparingi kenang-kenangan ini. Blonyoh, pimpinan muslimat pimpinan muslimat cabang Magetan Ibu Nuamah anak cabang sedaya ingkang kala mulyakaken Ansor Fatayat Ibnu IPPNO dan seru utamanya muka-muka rezekine barokah keluargane barokah anak pun soleh solehah hadirin rahmatullah Sebelum masuk ke materi inti, saya perlu menegaskan kembali bahwa syar'an bertahan menjaga istiqomah di NU itu hukumnya wajib. Saya ulangi, bukan hanya wajib secara organisasi, tapi ini wajib syar'an. Syar'an wajib, Joko NU ini wajib. Istiqomah di NU itu wajib. Alasan pertama karena konco-konco di luar NU itu banyak mensunati dalil. Iya banyak mengkorupsi ajaran dengan dalih melakukan pemurnian Islam. Jadi dituduh bid'ah lalu dihilangkan. Padahal aslinya bagian dari ajaran sehingga bisa dipastikan menurut panjenengan keluar dari NU NO, maka sekian banyak hadis panjenengan ingkari contoh eh, ada Sahih Muslim juz 1 halaman 408 karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak jalasa fi salati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu wa asyara bi asbu'ihi allati talil ibham ila al-qiblah niki sahih Muslim bahwa Rasul itu kalau duduk tahiyat tangan ditaruh di atas paha ngegem yang kanan itu ngegem terus nyuting dengan jari dekat jempolan jari telunjuk Yusiru ilal kiblah nyuting ke arah kiblat. Nah karena misalnya ini paham nyuting ke arah kiblat, hmm, mereka dah asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang meniru Rasulullah nyuting ke arah kiblat itu kalau itu Indonesia ya NU. NO. Begini. Konco-konco di luar NU NO, banyak yang begini. Dan menurut saya, ya sakarmu hak asasi. Tapi kami yang sudah sesuai dengan dalil, itu jangan malah di jangan malah dipitnah-pitnahkan begitu loh. Nyuting ke arah keblat berarti kan gak ubah-ubah. Sebab kalau begini bukan keblat kan? Terkecuali orang baru datang ke sarangan sini nyari keblat gurung ketemu. Hmm. Ya, ini nyari sinyal mungkin ya. Lewong sampean itu orang Magetan asli gak bingung. Kiblate ya ber, beru. Nyapa kok melok-melok? Melok-melok bingung golek sinyal ini. Terus sebagian mereka mendalil hadis riwayat Ibnu Majah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharriku asbu'ahu fis salat. Nabi itu yoharik dirijinya di dalam salat. Menurut mereka yoharik itu menggerak-gerakkan. Kalau kita orang pondok menterjemah haroka yohariku itu bukan menggerak-gerakkan, menggerakkan, meneng. Terus ketika syahadat, ashadu alla ilaha illallah. Ini kan wes obah ini, ngobah nih ini bukan ngubah-ngubah nih. Sekarang uji bahasa, bukan masalah fanatik fanatikan. Ini ilmiah, uji bahasa. Barangkali ada yang tidak NO, nanti diralat aja. Oh berarti kami salah ikut yang benar gitu aja. Barangkali uji bahasa, harrokayo hariku itu menggerak-gerakkan apa menggerakkan saya yakin sebagian ini pondokan pernah belajar sorof. Di ilmu tasrif, fa'ala fa'ilu ditambah tasdid. Fa'ala fa'ilu itu dilihat sulasinya. Kalau sulasinya lazim, contohnya fariha bunga ditambah tasdid farroha farihu malih muta'adi bunga hakeh nazala mudun. Ditambah tasdid nazala yunazilu mudunake. Kan ngoten lho. Kharaja metu. Tambah tasdid kharaja yukhariju ngetokake. Kalau sulasinya lazim. Kalau sulasinya sudah mutaadi, maka ditambah tasdid itu menjadi takfir. Sing dikerjakne ping akeh bolak-balik. Contoh, kotoa ngetok Ngetok itu kan punya maful transitif mutaati. Kalau ditambah tasdid, ayu yuqatti'u, maknanya ngetok-ngetok. Nah, gitu. Berkali-kali. E, kasaro mecah. Mutaati kasar tuzujab ingsun mecah koco. kan sudah punya maful mutaati. Kalau ditambah tasdid, maka menjadi takfir. Kasaro yukasiru, maknanya mecah-mecah berkali-kali. Nah sekarang obah kayo hariku itu dilihat sulasinya kaya roku Lalu ditambah tasdid hariku. Hari kaya roku itu maknanya ngobahake apa obah. Nek hari kaya roku maknanya obah. Maka ketika ditambah tasdid kayo hariku maknanya ngobahake cukup illallah obah ngono ngobahake kalau sulasinya wis mutaati hari kaya haraku maknane ngobahake misalnya maka ketika ditambah tasbih harro kayo hariku maknane ngobah-ngobahake nah sekarang dilihat di kamus mawon hari kaya roku harokan wa harokatan itu lazim nopo pemutaati Nek lazim maknane obah, nek mutaati maknane ngobahake. Timbang buka kamus kesuwen, dibuka mawon alfiyai. Wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal. Fa'ilah nama Ya saat ini kita eling nih. Nih. Fa'ilah Fi'il madinya fa'ilah. Mudoretnya yaf'alu. Masdarnya fa'al, fa'alan. Wa fa'ilal lazimu babu fa'al. Masdarnya fa'alan. Berarti hari kayah roku harokan. Fa'ila yaf'alu. Fa'alan itu lazim. Menurut Alfiah itulah lazim. Lek lazim maknane obah Nek hari kaya haropo obah tambah tasdid maknane ngobahake. Salah lek dimaknani ngobah-ngobahake. Lagi pula ketika dimaknai ngobah-ngobahake, hadis Ibnu Majah yang tingkat sahihnya di bawah sahih Muslim jadi bertentangan dengan sahih Muslim yang Nabi nyuting ke arah kiblat. Bukan kok morat marit kiblat, ya, mboten. Jam niki? Eh, pokoknya sampai yang lek metu toko NU sekian banyak ajaran menyimpang. Contoh lagi riwayat Bukhari Muslim. Nomor hadisnya 1672. Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat." afalaha in tasaddaqtu anha qala na'am Kanjeng Nabi ibu kula ucul nyawane uftulitat nafsuha alias sedo cangring Madura sopung umur tirase wong Madura entek umure ibu kula sedo walam tusi boten sempat wasiat boten sempat dawuh-dawuh wa autunnuha lau takallamat tasaddaqat kula kinten menawi ibu sak derenge sedo sempat dawuh sakjane ibu niku kepengin sedekah sedekah pertanyaan kula kanjeng nabi afalaha ajrun in tasaddaqtu anha apa to banjur ibu ya oleh ganjaran. Nek kula sedako ganjarane kula nek kula kirimne kangge ibu almarhumah. Dalam hadis Bukhari Muslim niki Nabi jawab, "Na'am laha ajrun." Yo, ya, ibumu oleh ganjaran. Lah ngono lho, kok iso orang di luar NU NO? nggak enak dalile ibu bid'ah, khurafat, sesat. Padahal nyata di Bukhari Muslim andai orang itu ngeten, sakjane ono hadise. Nyapa enggak ngelakoni? Sakarepku dong. Nah, Corong cara ngono e sik lumayan ngeten, sik jujur ngeten. Niki wis enggak ngelakoni lalu menging mengingkari. nih aja metu toko NU. Garakno katut golongan mengingkar-mengingkari ngeten niku. Bolak balik pendapatnya mati ya putus. Amal dhewe-dhewe. Kan ngeten dah ora kena amal teko wong liya. Apa bener orang itu hanya hanya dapat dari amal sendiri toh? Enggak betul. Tolong nyun sewu. Bayi mati mlebu swarga mboten? Bondo teko ndi kok iso mlebu swarga? Apa wis tau salat? Apa duwe ngamal? Rahmati pangeran. Duduk ngamali dhewe dhek mlebu swarga niku rahmate pangeran. Menurut hadis Bukhari, ono wong mati la ilaha illallah, dosane sak pirang-pirang tetep oleh syafaate Kanjeng Nabi. Yo iso mlebu swarga, ganjaran tekan ndi? Ora tau salat. Kok iso mlebu swarga? Syafaate Kanjeng Nabi. Apa yo cek tetep berpendapat, amal dhewe-dhewe. Iku mayit goblok. teng dina kiamat rumangsa dosane akeh durung tau salat terus Kanjeng Nabi arep nulungi ayo kene tak tulungi tak jak mlebu swarga nek kula mlebu swarga amal kula napa mboten ya dudu amalmu wong sampean gak tau salat iki syafaatku moh kula kula lek mboten amal kula moh pokoke amal dhewe-dhewe lah mayit goblok to ngeten wong ditulungi karek selametnya dadak wis mati lo tetep prinsip amal dhewe-dhewe Kenapa? Kemelinti. Yang sewu, aliran apapun N.O Muhammadiyah, Lemkari, PKS, MPA, HTI, itu kalau zakat fitrah, pertama zakat awakku dewe fardolillahi ta'ala, naker maneh zakati bojoku fardolillahi ta'ala, naker maneh zakati anakku, anak tas lahir barang di zakati. Niku Amale sinten, Bu? Zakat fitrah. Amale bapak ini ta. Itu amalmu ta. Loh, terang-terangan iki. Oleh orang ngene. Dalam syariat Islam oleh ta. Di luar NU pun yo ya ngono zakatnya padha. Nah, tapi ketika ceramah amal dewe-dewe lali. Paham nih ya? Rojok dibuka, ojo ojo fanatik teman-teman. <laughs> dibuka pikiran. Terus lek teng Malang salat mayit niku Bu, sing nyolati urip mayite mati. <laughs> Nah, padha. Ya alhamdulillah lek padha. Dan sholat mayit itu bukan untuk yang nyolati. Dari awal niatnya pun untuk yang mati nih. Usolli ala hadal mayit Bukan kok usoli kangge aku <laughs> nu mboten. Usoli ala hadal mayit. Niku mengke Fatihah juga untuk mayit niku doa ketika takbir ketika Allah maghfir lahu warhamhu. ini sama ini Mayit. Dilalah mayitnya KNO. Mau amal dewe-dewe. Lah yang mayit goblok dong ini. Paham ya? Nah, saya kuatah malih. Misalnya, besok mati. Aslinya sholat kita itu hanya sedikit yang diterima. Gusti Allah jauh, marzuki, dalam. Amalmu sak pirang-pirang sing tak terima sama ekori kita lho. orang, onok dengki, dengkine, ana dendame, ria, ada sombong sombonge. Sing ini rotok remeng-remenge ora tak terima kabeh. Ini kita sing tak terima. Eh, pinten Gusti ganjaran? total ganjaranmu mek kuro 1200 sih. <laughs> Ya, tapi aja susah. Menajan mek kuro 1200, hakmu yo mek kuro 1200. Tapi dengan fadlillah lan rahmatku, itak tambahi sak triliun. Amal kula nama utu utu amalmu ini sak triliun. Iki murni fadlku. Moh moh moh. <laughs> Nah, kenapa moh? Wa alai salil insani Illa masa amal dhewe-dhewe. Goblok dong ini mayat goblok. Dan terus kados undi mencari titik temu ayat wa salil insani ilama sa'a dengan dalil-dalil lain yang intinya kita boleh beramal untuk orang lain. Zakati wong liya nyaurne utangi wong liya nyolati mai mayit sahabat Rabbana ghafir lana wali ikh wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman Sedekah diniatnya kangge ibu juga hadis Bukhari Muslim menyatakan ibu dapat pahala terus dos pundi carane aljamu mencari titik temu di antara dua dalil yang kelihatannya bertentangan asline mboten bertentangan asline ngeten lho beberapa terjemah yang menterjemahnya menurut versi dia itu diterjemahnya dan sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali hanya sesuatu yang dia usahakan sen sendiri. Ngoten diterjemahkan sebagian itu. Dan itu terjemah salah. Jadi kalau dianggap hadis Bukhari nggak saya terima, Hadis Bukhari menyuruh kita menghajikan bapak yang mati. Eh, tidak diterima. Bertentangan dengan ayat wa'al wares. Buatan kok hadis Bukhari ini ku bertentangan. Terjemahan ente yang bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim. Salahnya di mana terjemahan itu? Wa'alaisa lil insan. Oleh mereka diterjemah sungguh tidaklah sampai. Nah, yang saya tanyakan, mulai tahun piro li dimaknai sampai itu. Wa alaisa li lil ing lil ingsa. Li kok dimaknai sampai. Wa an sungguh laisa tidak lil insan sampai kepada manusia. Sak sumerep Li li niku maknane kedue kanggo napa? Milik untuk ini misalnya kulon lima limanil jawal al Marzuki. Nah Nek apa HP al Jawal limarzuki. Napa maknane li? Milik ta. Alhamdulillah. Napa? Segala puji milik Allah. Akto itu laka. Ini saya berikan lali. Untuk sampean kepada sampean kan ngeten. Nah, terus mulai kapan ono li dimaknani? Napa? sampai wa alaisa lil insan lalu dimaknai sungguh tidaklah sampai kepada manusia. Lalu ada terjemah keliru, li dimaknai sampai, plus ada terjemah bid'ah. Mana bid'ahnya? Seakan-akan ayat Quran itu ada kalimat binafsihi. Ngono seakan-akan. Kecuali sesuatu yang dia usahakan sendiri. Ono kalimat sendiri. Jadi kalau terjemahan itu begitu, ayatnya itu bunyinya begini. Wa alaisa ilal insani illa ma sa'ahu binafsihi. Ngono terjemahane ngono yo. Ya pas. Tapi yang ayatnya gak muni ngono. Nyapa terjemahane ngono. Paham niki nggih? Ya? Terus kalau benar-benar sesuai dengan terjemah begitu, sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali hanya yang dia usahakan sen sendiri. Pertanyaan saya, apa enggak sampai sholat jenazahnya orang hidup itu? Apa enggak sampai syafaatnya kanjeng Nabi? Apa enggak sampai rahmatnya Allah kepada orang yang mati belum sempat beramal ini? Sampai nama mati. Beten, beten, beten sampai Gusti. Menurut ayat tidak sampai. Rahmatku nggak sampai, nggak sampai. Yang sampai hanya amalku sendiri. Pokoknya mayat goblok mati. Kenapa? Urip <laughs> Sampai mati tetap goblok. Sing bener niku mboten ngoten. Maknani apa ana imawon aja ditambahi, aja dikurangi. Ditambahi bid'ah, dikurangi ya ora oleh khianat. Ngoten. Sungguh laisa ora ana lil insan iku kaduwe manungsa ilama kejaba barang amal sa'a kang wus nglakoni sapa wong. Sa'a lek fi'il madhi ta? Wis. Maksude niku najan marzuki sampean pinter kita kupitung lemari. Lek nyatain gak tau ngelakoni Yo ya aja njaluk ganjaran. Sing wis berhak njaluk njaluk apa? Ganjaran oleh ganjaran niku sing wis nglakoni wa alaisa lil insani ilama sa'a. Dengan begitu, semangat ayat ini semangat ojo ngaji tok, ojo pinter tok, lakonono kapuro maktan endallahi antakulu mala taf'alun. Ditambah hadis lain, uh, wallahi lantuk jaru bijam il ilmi hatta tak ta'malu. Ta'alamu masyiktum, wallahi lantuk jaru bijam il ilmi hatta tak malu belajar yo sak apa lagi dengar sak kayangmu demi Allah ora kate diwai ganjaran ora arep diwai ganjaran le ora ngelakoni jadi sing wis oleh ganjaran berak ganjaran niku sing wis ngelakoni Kok adoe ini lek nafsiri. Ayat ini dorongan supaya nglakoni il, ilmu, lek durung nglakoni gak oleh ganjaran. Lalu kesimpulannya haram nih wong liya. <laughs> Kok baina sama wasumur sumur minyak sat. <laughs> Apa hubungannya ngoten? Lajeng ayat niki manusia itu berhak atas sesuatu yang telah dia kerjakan. Sami kali kulo ngajar teng Uin Malang, golongan 4A. Gajimu plus sertifikasi Ustaz, mentok 5,2. Sambian mendapat hak gaji sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabmu. Nggih. Maksudnya nopo Ora oleh royok nek wong liya. Dene Dene pas kula niki mendhet gaji yang nyumbut mendhet hak kula tok niku 5,2 niku tok. Cacak Pak Imam Prayo korektor makna koni. Kon duwe tak mendhet gaji piro? 5 juta 200. Apa enggak kurang wong anakmu pitu santri akeh. Kirang nggih ya, kirang jane. Eh tak tambahi. Oleh ini mau tambahan. Yang enggak boleh itu mengambil paksa yang bukan haknya dene dhuwure nambahi ya oleh hai ning akhirat wong mlebu Islam terus sholat duhur jamaah pisan langsung mati hayo e pituli kuriu Fulan, iki ganjaranmu pitulikur hakmu sesuai dengan amalmu. Enggak Gusti, tapi ojo susah. Kita tambahi limang miliar. Oleh bro. Oleh Nah Gusti Allah nambahi ngrahmati maringi fadl itu ada kemungkinan mahdul fadli wal iradah full miliki krono kersolan fadore Gusti Allah bisa juga krono dijaluk nih kanjeng Nabi berarti disafaati kanjeng Nabi Gusti ngesaaken tetuatan Fidyah Magetan dulu jenengan tambahi Gusti akhirnya Gusti Allah nambahi. Bisa juga krono disokong donga anak eh sak tonggo nih. Akhirnya Gusti Allah nih dungane anak-anak lan tonggo tangga niku terus Gusti Allah kersonam nambahi. sehingga oleh ngroyok nih wong liya. Tapi lek wis gak ngroyok pangeran nambahi yo ya, ditampa Sehingga dengan begitu ayat wa alai salil insani illa ma itu tidak bertentangan dengan nyolati mayit, tidak bertentangan dengan hadis Bukhari ne wong mati, ngodok ne posone wong mati, juga Bukhari. Sodakoh gandarane ne kangge wong mati, juga Bukhari mus Muslim. Kitab ar karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah halaman 11 niki kitabnya wong Wahabi. Ar-Ruh Ibnul Qayyim halaman 11 kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqrauna indahul Qur'an. Sahabat Ansor niku lek wonten koncone mati rampung ngubur kanca niku terus sahabat Ansor niku piket. Napa piket niki? Joko bergiliran teng kuburane kanca niku maca Quran. Jadi sahabat Ansor niku pun terbiasa. Lek wonten koncone mati mantun dimakamaken bergantian di makam temannya itu moco Quran. Berarti moco Quran kangge may mayit. Giliran wong NU moco Quran yang makam di khuro di khurafat khurafatne di mus nama di musrik musyrikne. Murite Kanjeng Nabi sahabat ngelakoni maca Quran yang kuburan. Dan mereka nganggap itu baik. Muridnya semprol anti ngoten niku. Kula lek dikongkon milih, pilih muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Timbang manut muridnya semprol. Jenengan derek sapa-sapa ya hak asasi. Hak asasi panjenengan. Terus sahih Muslim enten tenggene Riyadus Riyadus Solihin di tempatku, Iza tafantumuni fa'aqimu hawla qabri qadramatun haru jazur. Wa yuqassamu lahmuha. Hatta asta'nisa bikum. Wa a'lama mada uraji'u bihi rusula rabbi. Niki sokeh betul sahih muslim. Sokeh nih. Sahih. Sahih sak boleh boleh, Lek sokeh kan bakul kacang. Maknani pun ida idza tafantumuni nek siro kabeh wis mari ngubur aku. Faakimu haula kubri ojo kesusu leh tunggu ono neng kiwa tengene kuburku. Qadramatun haru jazur wa yuqassamu lahmuha. Suwene kira-kira padha mbeleh unta sak mbeteti sak bagi daginge. rong jam. Nggih ta? Hadis Muslim sahih setelah pemakaman kita diperintah sebagian ojo ke kesusu mulih tunggu tunggo ono kira-kira sak jam rong jam alasannya apa? hatta astak nisabikum supaya atiku iso anteng aring gak keweden ngadepi mongkar nakir wa a'lama Mada uroji obihi rusula Robbi. lan supaya ingsun iso weruh piye carane ingsun jawab pitakone malah malaikat selevel nabi setingkat nabi setingkat sahabat Sekut di malaikat Sek pesen-pesen lek mari ngubur ojo kesusu mulih tunggu ono ben atiku tenang ben lancar jawab malaikat Dadak neng wilayah sekitar mriki enten semprul berpendapat lek mari ngubur mulai ora usah nunggu-nunggu ngono. Anu mengke Ustaz Semprul lek ne malaikat teko dos pundi? Tak cepane dhewe wis. Niku nopo kekendelen nopo kegoblokan ngenteni ya mbok. Lah Langit monggo tetep NO, jenengane lek tetap NO nah jan gak iso dalil, wis otomatis padha da, dalil, otomatis. Wiritan mari salat. Niku teng hadis Bukhari Fathul Bari juz puluh empat Muslim juz 1 410. Inna raf'a sauti dzikri hina yang an-nasu minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. ke suara zikir inna raf'as sauti bizikri. Setuhune banterake suara kelawan bacaan di zikir. Kapan iku? Hina yansarifun nasu minal maktubah. Nalika wong-wong padha bubaran saking salat far fardu. Napa lek teng mriki jenenge? mantun bubaran fardu salam zikir diwaca banter zikir jahar ta wirita inna raf'a sauti bizikri hina yansarifu nasu al-maktuba ngene iki kana ala ahdin nabiyyi wis enek ten zamane kanjeng nabi lah kok diarani bid'ah jerene gak enek meleo hmm. Kenapa? Kira-kira pas ngaji Bukhari, aku wis ngaji Bukhari. Lah kok enggak roh, pas ngantuk. Aku wis ngaji Muslim, pas ngantuk. Enten asli enten. Lek mek kereng-kerengan, pokok enggak ada yang zaman Nabi bid'ah, bid'ah. Lek rumus teng zaman Nabi enggak enek bid'ah kabeh. Masih kono ya pula balik bid'ah. Nyun sawu zaman Nabi gak radio. Saiki ini kena setel yang magetan barang. Bid'ah. Zaman Nabi orang enek sahabat nafsiri Quran orang enek. Apa-apa yang takon Kanjeng Nabi. Lah saiki lo nafsiri Quran. Itu ya bid'ah. Teng zaman Nabi orang enek Quran diharokati saiki. Enek ora saiki? Enek bid'ah. Dan zaman itu orang nek Quran diterjemahne saiki eh, wis ditafsiri, wis diterjemahne, diharokati, mlebu radio, ngadeg. Lek nek kur pokok enggak nek zamannya Nabi bid'ah, ya bid'ah kabeh. Lha nggih, mulan nek niku kan urusan donya. Hadirin rahmakumullah. Napa niku? Wis pokoke tetep NU ngoten manah. Kanjeng Nabi lek maca Fatihah bismillah mboten nggih. Bismillah. Riwayat Imam Bukhari Anas ditakoni. Suila Anas hal eh, an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas ditakoni tentang bacaannya Rasul Rasulullah. Qala kanat qiraatuhu maktan. Mriki madhab Syafi'i, Mriki ndamel madhab Hambali madhab syafi'i ku damel riwayat Ibnu Khuzaimah tenggene bulughul maram nggih wonten karena Rasulullah SAW yajharu bibis bismillah Rasul itu mengeraskan bacaan bismillah itu yang dipakai warijaluhu mausukun para perawi-perawinya orang yang sitoh bisa diper bisa dipercaya Mekah niku damel madhab ham hambali karena lam yusmi'na bismillahirrahmanirrahim. Rasul pernah, pernah yo enggak selalu, pernah tidak memperdengarkan bacaan bismillah. Berarti dibaca siri. Lawang ono hadis tidak memperdengarkan, lalu dimaknai tidak membaca. Lamun lah. Yang malang yang tentiang embongan, yang kusro, engkel-engkelan model embongan padha embongan tapi ning tiga woni di luar forum nyapa tuh jangan bismillah ora oleh diwaca yo anu anu alasane macem-macem wong jenenge wong embongan lek jawab ngeten wes lek ngono bismillah ning Quran itu, wek kabeh disuwek ya Lah nyapa ditulis lek ora oleh di <laughs> waca Niki tapi embongan ya ojo, ojo tinggi dalil pas neng forum. ya rodok matuk ya ngono. Nggih. Niki telas nih, kalau sambung mboten napa-napa. Sawah. Teng mriki wonten eh teng nipun niku langkung afdol kalau napa eh, ketua tanfidiai suge nih Belas syukur DPR-DPR yang NO, baik yang di PDI, Golkar, PAN, PKS, barangkali ada yang NO. Niku diundangi kabeh urunan mutu kopi. Napa? Niku sing tak omong nih, kita teng mriku niku. Teng mriku. Nama, para jamaah rahmatullah kula sambung uh, napa intine monggo tetep N monggo tetep NU lajeng ada yang niki malih ziarah ziarah kubur niku menurut hadis muslim kana yazuru ummah qabra um ummi fabaka wa abka man haulahu kanjeng nabi niku menziarahi kubur ibunya sendiri sendiri. Lalu Nabi mular, rombongan sahabat nggih mular. Dari hadis ini satu, Nabi ngelakoni ziarah. Yang kedua, teng ziarah sampai berbes mili niku wong namanya terharu gitu. Oleh mawon, ojo koyo askar Madinah niku. Kene lagi melaku ning ngarepe makai menabi hak nangis-nangis. Haram ya had, ruh ya had, haram, ruh ya had enggak oleh. Demek-demek pagere yo ya ora oleh. ini musyrik atau apa. Suatu saat enten ulama besar sowan teng Raja Fahad, Raja Saudi sing nembe sedon. Nah, Raja Fahad niku dihadiahi Quran sampule jilitane ini kulit apa? Kulit sapi lek ngoten sae. kertas lek sampule nggih lek. Saking mareme Raja Fahad rajane Wahabi lho nerima Quran apik niku langsung diambungi. Lalu oleh kiai, oleh ulama ini diingatkan, Raja, itu kulit sapi kok diambungi. Kulit sapi kok diambungi. Lalu raja itu jawab, niat saya bukan kulit sapinya. Tapi Quran yang dibungkus di dalam kulit sapi itu. Nah, ulama itu ganti jawab, itu juga raja kalau ada umat Islam dari mana-mana, Ahlussunnah Jamaah ziarah makam Nabi demek pager. Nah, kadang yo ngambung kapak, Orang kok nyembah pager boten. Niatnya krono hormat takzim terharu sing neng jerone pager niku. Lek pancen ngoten musrik, Saya main ngambungi kulite Nah, kulite sapi yo musrek. wong kulit sapi kok di ngambungi? ngoten Ngotene kudu dijak mikir kok panjenengan tiyang ngoten. Lek mboten dicunyukne ngono ora. <laughs> Ora dong. Ora dong, dong. Terus riwayat Imam Muslim juga kana yazuru syuhada Uhud ala ra'si kulli sanatin. Nabi itu setiap akhir tahun mesti menziarahi syuhada Uhud. Tang sanding gunung ukun lho jenengan haji neng enten makamnya siti naham, Hamzah niku diziarahi Nabi setahun pi pisan. Lang ini ziarah wali songo ini nama haram, musrik. Terus teng riwayat Imam Bukhari kana yazuru kubak kana yazuru il Gharqat yazuru ahla il Gharqat Nabi itu setiap malam giliran malamnya Siti Aisyah itu malam dipotong, dikorting, nggak nggak full apa? Nggak full time, nggak long time, tapi hanya short time. Ngesaakan Siti Aisyah wes nunggu seminggu ini giliran keng garwa seminggu atau pirang dino pisan oleh giliran pisan Ngarep-ngarep muka-muka semalam suntuk seminggu pisan. Jeketek dadak ngenteni. Iku jam loro lah Aisyah. Giliran liya. Liya sapa maneh? Kuburan. Saben malam giliran Siti Aisyah kulama kana lailatuha lailatu nabi min a min Aisyah yazu kana yakhruju akhir lail yazuru ahla baqiil gharqat. Nabi medal keng dalem terus menziarahi makam bah Baki niku saben malam gilirannya Siti Aisyah. Aisyah pamit ziarah, yo ya nih ya Rasulullah, ma aqulu napa sing kula waca menawi kula kepengin ziarah kubur. Kuli maca assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat. Niku juga riwayat Imam Muslim. Jadi masalah ziarah niku Nabi ngelakoni nyontoni dhewe nggih nate pas bengi-bengi teng aicane berarti dhewe. Nggih Rombongan nggih nate, lha niku ziarah kubur ibuke niku rombongan. Nabi sak rombongane nah nangis. Nabi nglampahi dhewean nate, rombongan nate, merintah yo nate, marai maca apa-apa yo nate. Dan itu Bukhari Muslim maupun yang lain-lain. Sampai ke Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah dihukumi haram. Desa gede. Musyrik. Lucunya itu dalilnya dalil hadis Bukhari salah paham bisa. Muni ini ngene dalile bolak-balik ngene. La tusaddur rihal illa ila salasati masjid. masjid hada wal masjidil haram wal masjidil aq aq maksa. Ora oleh lunga jatuh, ora oleh nyapa to lunga jatuh barang. Kejaba menuju tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. ngene iku diterapne benanan. Ziarah wali songo haram. Dalile ora oleh lunga jatuh. Kejaba menuju tiga masjid. Kira-kira sampean sowan kono Soan derek pangestu nyuwun Arab nanti ajenge studi teng Al Azhar Mesir. Haram lunga dodoh. Hmm. Nyapa to lunga dodoh? Haram lunga dodoh kejaba. aman. Teng pundi, Bu? Ajeng teng Banyuwangi. Nyapa sambang besan. Haram. Haram lunga dodoh kejaba. Lelek hadis itu dia mesti pahami lek erlek. Arkulaan yang Australia haram. Nabi kulaan dagang neng Sam niku yo ya. haram. Wong Timur Tengah dakwah teng Jawa niki haram. Haram lunga doh kejaba menuju tiga masjid. Lek amoh to, amoh ora lek dimaknai. Ya amoh. Niki mumpung ana wong pondokan. Niku kalam istisnai. Kalam istis istisna. Istisna is enten ilah, enten wairu, enten siwa ini lho mastasnatil lama tamamin tasib wa ba'da nafyin au kanafyinin tuhib idba umat tasola wangsib mang kotok wa antami min fihi ibdalun lali iya siku bien istisna niku ada dua ada mutasil ada munfasil Istisna mutasil ini ku ngarep mburi sejenis. Istisna munfasil ngarep mburi tidak sejenis. Yang ngarep mburi sejenis ngeten. Semua pengurus NO datang ikut pelatihan kecuali Zaid. Niku jenenge ngarep mburi padha menungsone. Sejen sejenis. Istisna mutasil. Kabeh masjid wis tak cek kabeh kejaba Masjid Baitur Rahim. Niki sing ngarep masjid sing mburi ya masjid sejenis. Niku jenenge istisna mutasil. Yang munfasil ngeten. Kabeh wedhus teko kecuali Ibrahim. Nah, ini lain jaluk ditutup tuh kalimat ini. Piye wingi acarane? Wah, pedus teko kabeh. Sing ora teko sitok sapa? Ibrahim. sing ngarep niki wedhus sing mburi menung menungso. Niki jenenge istisna mungkote atau munfa munfasil istisna mungkote. Nah sing asli istisna niku mutasil ngarep mburi sejen sejenis. Gawe Nabi tadi ora oleh lunga dodoh kejaba kepada tiga masjid. Sing mburi niku masalah masjid. Lek ono sing ngarep ya masalah masjid. Jadi kalimat niku ngeten, ora perlu sampean lunga adoane masjid-masjid ora perlu kejaba tiga masjid. Sebab nopo? Masjid endi ae regane padha. Sing regane beda mek masjid telu niku. Nanti Kang neng New York nyapa jamaah zuhur. Mari ngono, mulih. Eling ini ora oleh atau-atau neng Yusuf mekor oleh pitulikur. melek gorek pitulikur neng sarangan ya oleh pitulikur nyapo dadak. Atau-atau. Neng di kan arep neng Mesir nyapo jamaah subuh. Mari ngono mulih. Ini ke ora oleh. Jamaah subuh teng Mesir yo ya pitulikur, jamaah subuh teng teng Magetan yo ya pitulikur. melek Lelek padha nyapo dadak ato-ato. Ora perlu ato kecopot kecoba tiga masjid. Jadi hadis niki konteksnya tentang masjid. Lalanya pokok dadak dilebar-lebar nih masalah konteks jarah wali songo lho, ketemu pirang perkoro. Mana loh? Beda lek ning Masjidil Haram Masjid Nabawi. Neng diyu neng Masjid Nabawi. Nyapa? Jamaah zuhur. Mari ngono mulai. Ngoten oleh sebab adoh-adoh meteko kono sumbut. Salate dilipatkan seribu kali ganjaran jamaah pitulikur lipat sewu berarti piro yo? Ya? Pitulikur ewu mbayar tiket 10 juta tuh rapopo, uang nyucuk sumbut ganjarannya. Nanti kan neng Masjid Malang nyapa jamaah mari ngono mulih nyapong ngono bareng. Nah, hadis Bukhari yang konteksnya tentang masjid, jangan dilebar-lebarkan kepada masalah di luar masjid. Sebab lek mau bawa di luar masjid, kalimat yang belakang masjid, kalimat yang belakang ziarah kubur. Niku jenenge sing arep pedus sing guri. Menungso jenenge istisna mungkotik khilaful asli menyalahi hukum as asli. Dong mboten niki. Jadi ziarah kubur oleh. Nah tapi musyrik. Sopo sih ngarani musyrik ini? Kalau kadang gregeten, Kang, sampeyan aja ngarani musyrik musyrik. Bolak balik ngaji tak rungokne serak serik serak serik. Iki ngaji apa dadane? Tak rungokne teko adoi serak serik serak serik. Tinggal sampean ngelok-ngelokne musyrik musyrik. Ayo melok ziarah. Melak ziarah syutingan rekaman. Adakah perilaku kami yang masuk kategori musyrik? Niki misalnya Maisan, niki Maisan, Sunan Ampel, Sunan sujud-sujud nang Maisan enten yang ziarah ini Mboten enten. Terus rekaman. Ada enggak kalimat doa yang masuk kategori syirik? Mbah Sunan Ampel Kulo pun jangan njaluk teng pangeran donga teng pangeran ngantos sakniki dereng payu-payu kula. Mulai detik niki kula kapok jaluk pangeran. Mulai sakniki kula njaluke teng jenengan Sunan Ampel. Enten tiang ziarah ngoten. Ya panten enten. Ziarah niku ya wis ngoten nika salam terus lungguh sing NU yasinan tahlilan, mantun yasinan tahlilan dongo Ndongane nyadonge ya ning pangeran ora kok niki makam ngene ngono ya ora. Ngene ngono ya ora. Ya ngene. Sak mantune tahlilan ndongane sak sumerep kula ngeten. Cara dijawakne. Ya Allah, kita sami-sami nyuwun dhateng panjenengan mugi-mugi ya ziarah pausan Yasin, pausan tahlil sak pitunggale kalimat thayyibah panjenengan tam tampi. Nggih toh? lek cara diterjemahne ngoten. Nomor kali sedaya wason kala wau fadilahipun ganjaranipun kita hadiahaken jenengan sampai akan tengene fulan fulan fulan fulan niku jenenge hadiah utawi kirim tu tungo, sami kalih tiang sedekah ganjarane kangge ibu ewau bukhori Muslim sami yuk, wis kaji kok budal maneh Iki ngajeni bapak yo sing kaji panjenengan gandarane kangge bapak kirim donga dan jenenge niku yo hadis Bukhari Muslim. Nyapa to yu sawal-sawal kok poso? Niki nyauri posone ibu sing wing mati. Sing poso jenengan ganjarane kangge ibu. Niki jenenge ngamal kangge wong liya. Neng kuburan, ya Allah waosan Quran Yasin kula hadiahaken kangge nama si fulan dalile niku wau nomor tiga Gusti kelawan barokah wacanan yasin kelawan karomah king nama karomah sing jenengan paringake teng Sunan Ampel kula nyuwun jenengan paringi jodoh niku lho ndongane ziarah ngoten niku jenenge tawas tawasul kelawan karomah sing jenengan paringake teng Sunan Ampel atau oleh disingkat kelawan karomai sunan ampel. Ya Allah, kulon nyuwun jenengan paringi jodoh. Njaluke teng sinten niku? Teng Gusti Allah. Sirik kah? Mboten. Wong Kanjeng Nabi yo marai ngono. Jenengan buka teng Bulughul Maram niku. Riwayat Ibnu Majah, Hakim, enten tiang wuto ja'a ilahi dorir. Tiang wuto soan kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, udu Allah li an yaksifa basari. Jenengan dongake teng Gusti Allah ben mripat kula niki melek waras. Tirose Kanjeng Nabi ndonga. Apa? Ndonga dhewe wudu. Mari wudu ngajepoke plat, terus ndonga ngene iki. Dungane donga tawas tawasul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rah rahmah. Niki hadis niki teng Nailul Autor Imam Syaukani sing rada mambu-mambu Wahabi lho ya diterima, ya sokeh. Napa sokeh ini? Ya sokih. Tapi niku Wahabi alim. Lek semprul kan Wahabi. Nah, itu goblok lek semprul wudhu'a oh. mari ngono madhep kiblat terus ndonga ngene ya Allah kula nyuwun datang panjenengan tengene Gusti Allah kula ngadhep teng panjenengan tengene Gusti Allah binabiyi kalantaran syafaate Kanjeng Nabi niki jenenge tawas tawasul lho musyrike ni sing ndi oh kula mboten beto pas umroh tumbas buku kumpulan doa Doa teng mriko teng Saudi. Lek buku mriko otomatis yo ya ala versi Wahabi. Tak buka teng jerone tibake akeh tawasule. Bibarokati niki, bibarokati ini, bibarokati Ibrahim Khalilillah ngono barang. Lho Kok Wahabi ana tawasule? Niki wis insaf ngene. Wonten bukune teng omah. Tak tuku langsung iki ya, tepai kena nggih bukti ngelenten koncong-koncong ngeten niku haram tawasul. gitu kan? Iki kitabe golongane Lho, lho. Bon, kirim donga sampun, ziarah sampun, tawasul. Tawasul kali tabar tabaruk. yang mriku sampun wonten. Satu riwayat Imam Turmudi bi isnadin sahih an ummi kaksah an ummi Kap Kabsah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala alayya bertamu kepadaku. Fasariba min fi qirbatin mu'allaqatin qaiman. Keranten Umi Kapsah niku gantung kendi teng ruang tamu. nabi ngunjuke sambil berdiri. Mboten diiling teng gelas, langsung teng cangkeme kendi niku cucu kendi niku kelek-kelek ngoten. Apa yang dilakukan Umi Kapsani? Fakumtu ila fiha faqatattu. Bareng pucuke kendi dimut Kanjeng Nabi. Kenek mut di Kanjeng Nabi. Umi Kapsani cekekang langsung ngadek diketok. Wa inna ma qata'athu litahfadha maudi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ibtihal watatabarrokabih. Tiang wedok umi sahniku sumerep kenek mute Nabi langsung ngetok. Kepingin joko jo sampai kotor dan kepingin tabarruk ngalap taroka Niki sokeh. Yang kedua riwayat Bukhari. Utia bisarok fasari baminhu, wa an yaminihi gulam wa an yasarihi asyah Faqala lil gulam, "Ata'danu li an u'tiya haula?" Qala, "La wallah, la usiru binasibi minka ahadan." Niki riwayat Bukhari. Bukhari. Nabi lenggah, sebelah kiri yang sepuh-sepuh Abu Bakar dan sebagainya, sebelah kanan nama gulam bocah cilik Jendengi Ibnu Abbas. Nabi atur nunjuan, nunjuk titik. Terus turane niki diwehne sinten? Lek arep diwehne sing sepuh lungguhe kiwa, padahal sunate gilirane nengen. Arep diwehne sing tengen bocah cilik. Akhire Nabi niku ngomong, "Cah cilik, iki jane hakmu giliranmu, sebab sampean sing neng sebelah tengen. Tapi wong sampean sik cilik, aku izin tak wehne sing tuwek dhisik ya." Napa jawabe bocah cilik? La wallah, mboten demi Allah. La usiru binasibi minka ahadan. Pokok le oleh turan keng panjenengan. Kula mboten purun ngalah kali sinten mawon. Podo karo santri. Begitu ditimbali kiai kon ngerabi anake. Wes, ora kah-kah-kahan. Nggih, ngoten mawon. Royokan kah ngalah. Hmm senajan ning ayu ya tetep gak ngalah. Hmm. Rahmatin Allah. Napa soal baro taroka riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, lama tufiya Abdullah bin Ubay ja'a ibnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah atini qamisak ukaffin hufi. Kanjeng Nabi Bapak kula sedo. Sapa bapak ini ku. Abdullah bin Ubay bin Salul, hmm. tokohnya orang muna, munafik. Anake wedi. Bapak ki munafik, kok dikemui ning kok dikemui. Lek yang gak kuing, cepuki. Lek tiang kuing kamu. <laughs> Makane lek tiang sepuh niku kuing anaknya kelumut terus. Mendina kena gemuk, napa gemuk? Kalau baleni meneh. Kuatir bapaknya dikepui. Akhirnya anaknya ikhtiar piye carane bapaknya enggak kena gepuk teng alam kubur. Anak iswan kanjeng Nabi ya Rasulullah atini qamisaka ukafin hufi. Jenengan ke kula gamis panjenengan niku. Lho mok nggih apa? Kula damel ngafani bapak kula kena barokai kafak napa? si Nabi malaikat gak wani Lo Lho ngene Nabi ora kok dawuh musyrik no ora. Langsung fa'atahu iya. Nabi berikan gamis itu kepada si anak itu untuk mengkafani bapaknya. Niki hadis Bukhari. Hadis Bukhari Muslim mana? Lama atamina ketika Nabi Haji sampai di di Mina wa atal jamrata datang ke jum jumroh ramaha melempar jumroh giliran apa cukur nah? nah terus ngomong fakola lil halah ngomong tengene tukang cukur hun kataon sing tengen hun kataon sing ki sing kiri mantun ngoten fa'atahu annas Nabi memberikan rikmo rambut niku kepada para manusia. Damel nopo rambut-rambut niku kali para sahabat dalam riwayat Bukhari Muslim nih. Dijelaskan lebih panjang tentang sarahnya juga di kitab Al-Fajr Sodik karangannya Syekh Afandi. Penjelasannya sahabat niku wonten sing rambutnya Kanjeng Nabi niku lek tiang nyuwun tombol di Terus sama nambani tiang keyakinan nih e kabeh teko penge pangeran. balik kabeh teko pangeran nyapa kok rambutin Nabi? Yo ya rapodo padha kang rambutnya Nabi karo Abu Jahal. Kabeh teko pangeran, mandi barokah teko pangeran kabeh. Tapi ya ora padha kompleks Sunan Ampel kali kompleks Gang Doli ya ora padha. Nah, Konco-konco kadang lek kabeh teko pangeran ya gak perlu sunan nempel. Lho ngono. Ya. Padahal syariat tetap beda nih, Nabi nggak podo karo bujahal. Nabi Musa nggak podo karo Fir Fir'on. Ngoten. Masjid ya ora padha karo Eh, ngoten ini lah pokoke. Jadi enten sing rambut jamu ngobati tiang sakit enten ugi rambut niku lek ajenge sedo sahabane pesen ngeten lek aku mati rambutnya nabi selempit noneng jerone kafanku ben gak dikepui mereka dan itu merujuk pada ukasah niku Nabi pas gerah nemen ajeng sedo pengumuman Sopo sing tau tak larani Saiki uga Maleso aku moh lek besok dituntut neng akhirat. Kulo kanjeng Nabi, salahku apa? Biyen pas nyabet jaran tau ngenai geger kulo. Lah mu biar, Ya saiki tak sabet gegere ya. <laughs> Bales. Bareng gegere Nabi dibuka, keringetnya wangi, kilap-kilap, putih, boten dikepuk tambah di terus akan melebu suarko. Umar untuk utuuli jenengan ini kulau Kanjeng Nabi. Jereke Kanjeng Nabi, sabakoka biha ukasa. Kaset kedisian kasah lalu tungok kak mau-mau. Dong. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, gabungan tiang Tiko teng bulughul maram. Kanjeng Nabi sedo ninggal jubah, jubah disimpen teng daleme Aisyah. Aisyah sedo jubah disimpen Asma, adiknya Siti Aisyah. Kanu napa jubah warisan niku? Fakunna naghsiluha lil mardha yustasfa biha. Lek enten wong lorong njaluk tombo, cobai Nabi niku dikum utawa digrujuk damel nambani tiang sakit niki sokeh gabungan tiga perawi Abu Dawud Muslim Bukhari Bukhari terakhir sing tentang tabaruk tabaruk nih Gue ngalap napa ngalap barokah Semen percaya sakaramu, gak percaya sakaramu. bukan dewi hadis Abu Hurairah niki Edan nih kawan Edan. Edan. Jan. pe, Edan hmm. tenan. Diutus kanjeng Nabi buat kotoran. Nabi bebucal. Abahir. Abu Tal. Berino, Buaan. Gue. Waduh Abu Terus balik mana? Terus mau buat, Sampun. Nanti teng beriki. Tapi niatnya buatan dikonsumsi. Jelas kotor, jelas najis haram. Niatnya tabar tabaruk ngalap barokah. Nanti. Dan berdasar itu juga juga dengan yang lain-lain, maka teng kitab-kitab kuning, teng ini kolyubi, teng iana, utai cilik-cilian teng ini kasifatus saja didawahkan itu juzu. wayajuzu. Nggak ada? juzu aklu au surbu fudulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajlit tabar tabarruk. Oleh nyesep nginum napa utawa maem kotorane Kanjeng Nabi untuk tujuan ngalap ngalap barokah. Jadi Kula mboten patek mentolo jane nyampe ini. Hmm. Tapi mbak menon jenengan pas ngaji kasifah di protes santri ini. Piye iki najis kok. Lah pancen hadise ngono mah dia. Tabaruk sampun tawasul. Nah, tawasul niku ngeten. Tawasul niku mboten kok kita hamba Allah di antara Allah tengah-tengah ada wali yang mengantarai kita. Mboten. Tawasul ini buatan tawasut. Tawasul ini buatan memposisikan wali apa, di tengah-tengah antara hamba dengan Gusti Allah. Bukan-bukan buatan tawasul ya kaya marai Nabi lho. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan. Kula ngadep teng panjenengan lantaran syafaate Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Nek tawasul kelawan amal, jenengan hataman Quran, poso Senin Kemis, ngumpulin yatim koi satu sewuan, terus mari ngono Ya Allah, kelawan barokah hataman Quran, kelawan barokah dungani bocah-bocah yatim, kelawan barokah poso Senin Kemis, kulon nyuwun pilkada Magetan ini sakit dados. kun jaluk teng sinten? Gusti Allah tapi nyebut amal soleh. Niku jenenge tawasul dengan amal soleh. Nek tawasul dengan wali, kados niku wau. Tawasul dengan wali dengan nabi niku wau. Teng bulughul maram riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Umar bin Khattab niku kanu ida uhitu istasqa bil Abbas ammihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi al abbas fasqina fayusqaun niki Bukhari enten teng bulughul maram ya Allah kula rumiyin nate njaluk udan tawasul Kanjeng Nabi lajeng panjenengan ugi maringi udan sakniki kula njaluk udan malih Gusti tawasul kelawan Abbas pamane Kanjeng Nabi. Jenengan paring udan Gusti. Akhirnya kita paringi udan. Bukan kok memposisikan Abbas antara hamba dengan Allah. Ya Allah kelawan karomai Abbas. Kulon nyuwun diparingi udan. Niku tawasul. Dil. Pun. Kirim dongo sampun. Apa mang? Tawasul sampun. Ziarah sampun. Tabaruk sampun. Apa sing digegeri malih biasa? Tahlilan iki kirim tahlilan ini enten tawasule. Terus terjawab. Sing turung terjawab mana? nyapa dikira kok gak dewe dewe? Gitu? dong? Dikira ora perlu gawe majelis zikir dewe dewe aja. Kita melakukan itu juga karena da, da dalil riwayat Bukhari Muslim sokeh kula waca sitok mawon innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna hilaqad dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah nata ba'duhum ba'dhan halummu ila hajatikum fayahuffunahum ila sama'i dunya titik titik titik faqala Allah ushitukum anni qad ghafartu lahum Faqala malakun, Ya Rabbana fihim fulan, innama ja'ali hajah. Qal, walahu ghafartu humul julasa la yasqa bihim, la yasqa bihim jali, jali, jali suhum. Niki muttafaqun alaih. Disepakati Bukhari Muslim. Ngeten maknane. Gusti Allah niku duwe malaikat khusus sing tugase kon mubeng-mubeng goleki kumpulan zi Dikir, Lek wis nemu kumpulan dikir, koncone diceluki. Eh rene rene rene. Fayahufunahum ditunggoi, dikepung, dikupeng sampai ma mari. Nek mari dikiran, sowan pangeran. Mari dilapori Gusti Allah dawuh ngeten. Malaikatku kabeh seksenono yo ya. kabeh kabeh niki sing teko ning majelis zikir kabeh tak ngapura dosane. Lah kurang apa penake niku lho. Bukhari mus Muslim. Enten malaikat sing gak terima, gak terima Gusti. Nyapa? Mengenten banser teko langsung turu. Umur. Blas, gak maca. Blas, gak maca. Niku enten sing duweni ati yo innama jali hajah, datang untuk hajat yang lain nagih hutang teng ketua RT. Pak RT ini gak enak, nanti Pak RT sik tahlilan, marani neng majelis tahlilan. orangnya niat tahlilan, niate nagih hutang. Nah, ngoten ini masuk di Gusti. Walahu ghafartu. Ngono iku barang ya tak Humul kaum layas kabihim jalisum. Mereka satu kaum, satu kapal. Ketika kapal itu selamat, semua yang ada di situ selamat, imame selamat, panitiane selamat, sing mojo, selamat, sing duweh yo ya selamat. Kapal selamat, nahkoda selamat, kru selamat, penumpang resmi tuku tiket yo ya selamat, penumpang nunut gak tuku tiket yo ya selamat. lakukan banser ngantuk gak mojo gak tuku tiket. Tapi yo selamat, Terus pundi carane memahami menurut akal? Turu-turu opisan, Lek teng majelis pikir, niki majelis api, majelis barokah. Dan ketika barokah mudun ya oleh kabeh. Sampeyan nyun sewu ngelepi pari. Niate ngelepi pari kodok melok ngombe. Suket-suket melok lemu. ini apa nggih? Nah, jangan niate ngelepi pari. Sami kali ngoten niku. Jadi selamat selamat kafe, meji mekbeh. Selamat siji, selamat kabeh. Poji pobeh, ngeten man. Ditampa siji, ditampa kabeh. Niki riwayat Imam Bukhari, Bukhari, Bukhari Muslim. Pun bon. zikir majelis zikir anak dalile. diwaca banter nggih wau wonten dalile mantun salat wau dikirimne wong mati nggih wonten dalile ziarah ya wonten dalile teng tahlil enten tawasule nggih wonten dalile apa maneh sing takokne kan lha iku mari tahlilan kok rawan barang apa nek dalile mari tahlilan mangan rawon walah wong masalah donya ya di nih, lek donya ini antum a'lamu bi umuri dunyakum sampeyan seluweh ngerti urusan tu, do donyamu Quran yo dawuh lek soal mangane kang mangano ngombe yo tapi aja mentekne aja akeh ngesakne sing mburi ora ora kebagian kulu wasrobu wala tusrifu mangano ngombe yo tapi aja pol-polan jaga akeh engko kene asam aurat Karena asam urat. Nah. Nyun sewu. Kula kadang-kadang niki haji napa umroh niki terkadang enten truk bagi-bagi panganan niku munine nggak mesti enten sing muni ngeten sabilillah sabilillah enten dah nah, nah. enten sing muni halal halal halal, ya haj, halal. Enten sing enten malih. Sedekah mayit, sedekah mayit. Jadi roti dibungkus plastik, enten iwak pitik rotok gede ngoten, enten buahe bungkus. Tekon dhuwure truk nih, sedekah mayit, sedekah mayit. Pikir kula, eh enek selametan nih ngono ta Selamat iku napa? selamat iki jeneng Jawa, asline ngono sedekah. Tapi wong Jawa iku keping neng dinanti papan nggawa empan sing pantes. Rupa nggawa rega, papan ya nggawa empan. Ngeten. Anake payu rabi mantu sedekah niku wong Jawa ngarani walimah utawi apa ngarani resep resepsi. Anake lulus ujian, keterima PNS, sedekah jenenge syukuran bapake mati sedekah jenenge syukuran. Eh, ayo. Pantes ora? Ya kok kang rame-rame, syukuran ya. Syukuran apa? ini bapak kula mati. Pantas suara. Lek sedekah kangge mayit, dalil mau Bukhari Muslim mau. Oleh ganjaran para mayite. Oh, oleh dalile niku. Saiki soal jendeng. Sing pantes dijenengi apa? Syukuran ora pantes, persepsi, ora pantes, pesta ora pantes. Nah, kene apa kiai-kiai kok ngarani ngoten niku selah selametan. Ngeten para rawuh. Doa salat mayit takbir keempat itu mengisyaratkan pasca kematian orang itu jangan-jangan kono opo-opo. Ngene. Makane dungane ngene, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Nggih, Ya Allah, jangan kau halangi ganjaran mayit ini. Maksudnya no, ngono. Lah kadang imame rada goblok. Imame punya pendapat enggak teko, tapi lesane ngucap no. <laughs> iya lho ngene. Lesane karo urung mriki ra padha. Pancen gak roh artine. Kretok konslek. Kalimat lumunine la tahrimna ajrau. Pun ngalang-alangi gandarane mayit. Aja dialang-alangi, lancarno ngono lho. Tekakno. Dadak pendapate ndak tekong ini piye to? La tahrimna ajrahu. Ndak cerdas dalek ngeten mudah cerdas berarti. Wala tasinna ba'dahu. Jangan kau fitnah kami, jangan kau beri musibah kami setelah kematian. Kadang kia sepuh sedo, anak-anak gus-gusnya e kata, terus nggak siap memegang itu, akhirnya pecah lah pondok enten gian pondok e murat marit terus nyun sewu abai suke seto anaknya royoan warisan manten apa ini jodoh sik nom sedo perawan sik kok perawan apa rondone rondo tel telah sik nom akhirnya ansor-ansor taukaran royoan royo royoan rondo teles niku wau Banser. Lah mosok suriah royoan ya ora Wala taftinna ba'dahu. Jangan kau fitnah kami, jangan kau beri musibah petaka kami setelah kematian fulan ini. Doa ini memberi isyarat, jangan-jangan setelah fulan mati ku gak ono apa opo Apa salahe sodakoh sing gandarane diniatne kangge mayit menurut hadis Bukhari Muslim sekaligus ngeras-ngerus njaluk selamat. Wong jangan-jangan ono opo opo kan ngerti ndak? Nah, itu juga disesuaikan dengan hadis satunya as-sadaqatu tadfaul bala. Dosa dakoh ta menolak bala. Lek wis ketolak e jenenge selamat, ngerti ndak? Terus wong Jawa ngarani sedekah ben diparingi selamat, Jenenge selamatan. Sama nggak setuju istilah selamatan ya rapopo. Tapi lakonono krono ini hadis Bukhari mus Muslim. Tetap lakoni acara apa ini? Acara kainek jenenge ngono ae. Sing penting ngelakoni dalil ngono. Aman wes. Priyo ngono eh timbang kekeran jeneng. Utole enggak setuju karo istilah sametan acara wi acara cilokoan acara cilokoan nah, kayak bis cilokon kulo kadang guyoni konjo kanca eh, diganti jenenge sumber selamat Nabi tetap tabrakan Enten jenenge sumber bencana. Eh, kok sumber bencana? Sumber kencana, kok sumber bencana. para rawuh niki napa sedekah untuk mayit. Oleh para susah-susah sedekah. Kadang tiang ning kan piye to wong NU e? wis kepaten bapak susah sip Selama muda susah. Jadi tradisi selamat tani nyusahke wong wis susah dan itu tidak boleh. Nyun sewu, yang clear, yang objektif. Ojo fanatik, jangan subjektif. Quran menyuruh kita sodako infak itu ora pas seneng dok. Masih pas melarat itu iya, ya tetap dikongkon sodako infak. yung Yungfikuna fis sarra'i wabdarra. Gimana? Tetap infak ngetokne bondo sodako fis sarra' naliko seneng. Wabdarra lan naliko melarat. Su, susah. Oleh anak payu rabi sodako oleh. Anak mati sodako yo ya oleh seneng sotako, melarat sotako, ngelakoni Quran salah dia dah. Lah iku wis susah muda susah, mboten, mboten, mboten. Kulo piyambak misale ngoten sotako nggak enek sing mangan tambah lara ati. Utawa berkatku ditampa mari ngono ning kono dibuak ning kali, tersinggung lho. Tersungging mboten. Eh, Terima nih dheweke najis ya. Eh. Terima nih dheweke makhluk haram. Eh. Ngoten. Terus lek teng Malang, misale ketua muslimat mati, utawa ketua fatayat mati. Sak kampunge langsung sakal nggawa beras, nggawa gula. mereka enten ngoten mboten? Beto mie, beto bihun, beto dok, Enten sing beto duit. Lah niki ditelok sing mati. Lek sing mati ketua NU cabang kados Fahir Faudin ngene iki. Insya Allah ngelumpuhi berasi enten enten patang puluh kebol. Nggih Sing mati ketua takmir, ketua ranting. ini berasnya nok rong puluh kebol gulone limang kebo, mie dan yang lain-lain plus enten duit-duit niku wau. Ya terus sing paling apik diapakne niki. Kalau ada masalah. Pilihan pertama oleh beras seket kebo. Alhamdulillah, bapak mati rezeki. Iki sak bulone, sak berase kabeh tak dol insyaallah payu 10 juta. Kenek tak rabi maneh. Bojone Fatayat mati alhamdulillah tibake duwe bojo Fatayat yang ini. Bojoku mati 50 keboh kumpul. Alhamdulillah kenek tak rabi maneh. Pilihan pertama didol. Jawaban karwatimu. Jangan dengan muring-muringmu. Pantaskah Atrimuni atimu nrimo apa? Tuh. Presekat sakilo didol, alhamdulillah rezeki. Mboten pantas wong kampung yang gunem. Nggih iya ta? Piye to? Wah, piye? Hmm. Pilihan nomor dua dipangan dewe. seket kebo dipangan dewe. Telas mboten? Ya ora ngentekne. Suwe-suwe sing keri nonolen en mubal mubadir takdir yo ya tambah dadi koncone setan. Ikhwanas jati. Pilihan ketiga di disodakohne. Kira-kira sing pundi? Nah, Domong ya rapat. Jadi orang repoti sing kepaten, beras ya teko masyarakat, duit sing tinggi tuku bumbu ya teko masyarakat, mari ngono masyarakat padha ngumpul ya ora ngemis. orang ngemis, ndongane bapakmu. Mari ngono mawe sego sakarepmu, gak mawe cek kebacute wong beras ya akeh. Deal mboten niki. Deal. Terus ngeten, enten sing iku masyaallah jeneng nyusah-nyusahne wong. Apa wis susah munda, susah. Ngeten. Lek cara wong NU o, karo wong liyane NU ni beda. Wong NU, o. nyapa to Kang? Bapak mati tambah beleh sapi ngene. Piye to ngene? Mboten syukuran, mboten. Mboten niku lek wong Jawa ngarani selama Serem. Sepisan sapi ora melok nih. Iku sing nih bapak. Nyapa medit-medit. Engkari nerima warisannya medit men. Hmm. Nge, Lha nggih. Ngeten Lek corowong wong NU, NO, lek sing mboten NU, NO, mboten gelem beleh sapi. Lek wong NU NO gelem beleh sapi. Apa enggak mudah susah Kang orang. Ikhlas, yo ikhlas. Lah kok ngono? Lah iya, wong menurut syariat Islam, bapak mati di Kongkon, ikhlas, ibu mati di Kongkon, ikhlas. Lelek kelangan bapak eh ikhlas, apa mana mek kelangan sapi. Luwe ikhlas. Lek kek regane sapi piro lho? Aku lho kelangan ibu di Kongkon ikhlas, grundel ora oleh. Kelangan bojo di Kongkon ikhlas. Apa mana mek kur kelangan pedet ngene ah, wis kecil luweh ikhlas. Nek mboten NO, mboten ngoten. Enggak dibelakang. Oh, uh, kae ikhlas. Lah bapakmu mati, ikhlas. Ibu mati, ikhlas. Sapi mati, kai ikhlas. Jadi kira-kira larang sapi nih timbang. Kenapa? kira-kira ya larang sapi ini timbang bapak. sing aneh-aneh ini warisan arab dong ini mau kayak ini model biar amal dewe dewe raiso lek amal dewe dewe pas kulo pak mudine sing bagi waris uang gak nah lili bapak eh gak tak wai warisan lek kulo pak mudine apa amal dewe dewe Amal dewe dewe piye to Pak Mudin? Omahe sing bangun sapa? Bapakmu to? Nggih. Karo ibumu to? Nggih. Sampeyan melok bangun mboten. Melok nyambut gawe mboten. Melok nyetok apa? Nyekel cetok mboten. Melok ngudeg luluh mboten. Niku full omahe amale bapak kula. Hasil kerja bapak ibu saya. Duduk hasil kerjamu to mboten. Amal dhewe-dhewe. <laughs> Sampeyan tidak bisa memiliki rumah ini karena bukan amalmu. Ini amali bapakmu. Uh, lek ngene iki amali wong liya oleh. <laughs> bulet bulet elean ya, <laughs> cara mal. Nakah lah. Pun tahlil beres, istighosah yo ya beres. Sekarang masalah bacaan mawon, kula pelenco-pelenco. Lek bacaan Quran enggak ada masalah. Gitu bacaan yang lain-lain. Satu, afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Riwayat Imam Abu Dawud bi isnadin sahih. Yang kedua, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir hayat ngucap la ilaha illallah mesti suargone. Berikutnya, ben mati iso ngucap la ilaha illallah, arep mati dikengken nuntun moco la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nyapa wong NU bolak-balik moco la ilaha illallah? Kok pengakeh? Pancen ana perintah moco pengakeh. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal ngeten, ala innal iman fi qulubikum la yakhlaqu kama yakhlaqu saubu ahadikum. Fajaddidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana qal akthiru min qawli La ilaha illallah. Iman dengan hatimu suwe-suwe ya rusak. Kau kelabisi mongke kena panas, kena hujan suwe-suwe ya rusak dredet. Makanya to sing sering-sering memperbaharui iman. Piye carane Nabi? Akeh-akeh maca la ilaha illallah. Niki lewat Ahmad bin Hambal bisanadin hasan. Terakhir tentang la ilaha illallah ini Bukhari mesti sokeh mesti sokeh. Innallaha harrama ala nar mangkola la ilaha illallah. Sungguh Allah haramkan orang NU masuk neraka. Nah, Dia mau enggak? Haram berarti. Inna Allah setuni Allah harama mengharamkan ala nari masuk neraka. Mangkola la ilaha illallah. Wong sing mojo la ilaha illallah. Sapa sing sregep maca? Nah, makane terjemahane ngono, terjemah rada mengkok Allah haramkan orang NU masuk neraka. Sebab sering muncul, La ilaha illallah. Soke, soke Bukhari. Niku pilihan la ilaha illallah. Nyapa wong NU muncul, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Itu juga Bukhari munine kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim niku yo ya sokeh Bukhari Bukhari yang pawang NO jadak maca subhanallah alhamdi subhanallah hamdi kadang ping satu sebarang itu juga riwayat Bukhari maca niku ping satu kabeh dosane di kabeh dosane di di ngapura. Terus ayat-ayat pilihan iku teng tahlil sing diwaca Fatihah. Terus kul kul wallah. terus malak nas, alif, lamim akhir Baqarah lillahi ma fis. Niki yo pancen nurut dalil yang ngoten niku. Nurut dalil riwayat Imam Tabrani juz 19. Juz pinten? Juz akeh juz 19 Muni ini ngeten. <clears throat> Ya bunayya, idza ana mitu Wa wa idza wada'tani fi rahdi faqul bismillah wa ala millati rasulillah. Thumma sunna alayya turaba sannan thumma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Ngeten. Nah, besok lek aku mati gawekno liang lahat. Liang lahat ngeten lho. Diduduk, mesor. Lek wis kira-kira sak meter setengah, sing sisih kulon mriki dirong. Mengke mayit niki di diselobokkan ngoten. Baru ditutup. Napa? Ngelanda ngelanda. Nah, nah jadi sunnah ngoten niku lho Nabi. Napa fadilai Satu, mbok menawa tanah ki pasti tekitek nih. niki. Sing ubur yo banser lemu-lemu itek. Nek ning gak ambrol. Nek mayite mek kur dhelek ngisor teng pojok terus kayune miring. Ngene. Niki mengke diidek-idek banjer lemu-lemu. Kayune jeblok, gurung dikepuki malaikat wis wis mencret-mencret ning. Ping loro hikmahe malih Mbok menawa sing dikubur iku ibumu, maratuamu, kiai mu Nek murite santrine ngubur ngidek-idek ning dhuwure pas lho. Kan ya ora patek duwe adab lho. Beh, iki tak tak idek-idek sampean iki. Hmm. Ya. Tapi lek dislobokne ngono kan mboten teng dhuwure pas ta. si. Eh. Lah niku lho hikmahe ngoten niku. Makane mbek menawa jenengan nyon sewu. Ah niki usul mumpung ketua NU ne sugih. Jenengan tumbas tanah murah-murah ning gunung ndi ana sak hektar wakaf kepada NU, makam khusus keluarga dan para kiai-kiai serta pengurus NU. Okay. Oh, enggak masalah niku nah, niki pengen selamat. Terus besok lenten sesepuh meriki, sesepuh Madiun, sedo, si panitia atau pengurus makam yang satu hektar itu segera menghubungi anaknya, disuwun kados Gusti lho. Mayite wong top-top Mbah Sin Yusuf, ya Ahmad Sidik dijaluk di makamne ning tambak kono sandingi Gusmi. Lan jenengan ngoten, enten kiai sepuh alim sedo ndak ngubeng anake menawi pareng eh, kula siapaken makam teng mriku. Teng sandinge sing wakaf niku. Jadi kiai top wali lah kaya Gus Dur ngoten niku. Bolak-balik diziarahi senajan santri niate menziarahi kiai niki krana sing ketua NU niku dimakamne sanding ini niku ya oleh dong Nah, ngoten lho. Jadi ojo mikir donya tok, mikir kuburan barang. Nyumran baik ngono. Wali-wali songo cerdas, dakwahi buat namung dakwah tok. Sak makamnya barang disiapkan untuk dia dan murid muridnya dan ralat untuk sebagian konco di luar NU nggak usah tak sebut jenenge. Orang Ngawi yang sempat pernah ikut itu dan sekarang sudah keluar. Ini Niku sebagian melaporkan ngeten. Tapi mbuh tenan bora kula mboten ngerti. Terus lek ngubur mayit dihuncal nih. Nggih. Dan karena ada beberapa kasus itu akhirnya beberapa orang awam keluar nikah ngoten. Nggih mboten namung LDI itu dioncalne. Hadisnya tidak berbunyi dioncalne. Hadisnya berbunyi faida wadok tani filahdi. Nek sampean nyeleh jasadku mayatku neng yang lain. Jenenge nyeleh kan ngene to. Lek model doncane bahasa Arabe duduk wadok tam. Tapi -Qaitah tang Faida al koitani nek sampean nguncalke ngono. Wong hadise muni wadok tah prakteke diuncani. Sunnah, sunnah, sunnah. Kalau yang lahat lek nyeleh jasaku karu maca bismillah wa ala millati Rasulillah. Summa sunnah alaiya turabasannan mari ngono uruken sing padet. Ditek-ditek ngene pun bener dan gak didudah. Nama? Nah, satu kala, satwa kala. Terus, nah sing penting NU terakhir. Semakro indarok si bifatihatil bakara wa khatimatiha. Mari ngubur ojo ke susu mulele, ojo ke susu mule. Moco alif lamim kawitani bakara sampai nama wa ika humul muflihun disambung akhir bakara lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sak pitunggalane niku. Lah talkin barang niku, talkin dalile akeh. Sampeyan tak dudoi dalil sengketa ketok King Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku Ahkamu Tamanil Maut. Ahkamu Tamanil Maut. Karangannya pendiri Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab. Halaman Songolas. Ini Dicatet nek perlu dieling-eling. Halaman 19. Nabi dawuh riwayat Imam Tabrani. Riwayat Imam Tabrani. Ida Jawa mawon. Nek sampeyan wis mari mendem mayit, hendaklah ada seorang yang di situ terus di depan jenazah itu ngomong begini, ya fulan, ya fulan, koyok tiang nama. Nalkin niku itu dicantumkan oleh pendiri Wahabi dalam bukunya Ahkamu Tamanil Maut riwayat Imam Tobroni halaman sebel halaman oh, sembilan sembilan belas kerungu para mayite untuk menuju ke kesimpulan talqin niku si Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi itu pada halaman 15 menukil hadis Bukhari menukil hadis Bukhari. Selesai perang Badar, Nabi nyelui wong-wong sing wis mari dikubur. Ya fulan, ya fulan, ya fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Fulan, fulan, fulan, opo ini pangeran wis mok rasakne wis mok temu saiki? Janji ganjaran lho. Terus Umar niki protes, ya Rasulullah, atuna di ajsa dan la arwah fiha. Dia itu sampeyan ini. Jasad yang sudah tak bernyawa kok dicel celui Apa apa kerungu? Ini hadis Bukhari yang ini Halaman 15 buku tadi. Nabi jawab, "Ya Umar, lasta bi asma'a lima akulu minhum." Umar najan sampean seurit. engkau tidak lebih mendengar daripada daripada mereka yang sudah mati itu. Hadis Bukhari juga tiang ni kulek dikubur koncone padamu eh, padamu mulai hatta innahu la yasma'u Qurani alihim mayit sing ditinggal koncone mulai krungu suarane san sandal niki juga riwayat Imam Bukhari nelongso koncone padha mulai makane diperintah tunggu ana sik cek gak nemen-nemen nelong nelongso diwacakne napa-napa hataman Quran baru nanti pulang ngeten niku mayat ini kerungu. Nurut hadis Bukhari Muslim kerungu suarane san sandal. Enggak percaya mati ya to wis Lah kalau hadis sahih orang percaya ya buktekno dhewe ta. Mati mati ya. Mengke lek wis kancane padha mulih kabeh saat hadahul malakan dilungguhke karo malaikat loro terus ditakon-takoni tentang salat, eh, Ya apa sampean kenal karo sing jeneng Muhammad? Wong mukmin. Wong kenal niku nabi kula, panutan kula, rasul kula. Selamat kono mlebu swarga. Sing kafir munafik kenal karo sing jeneng Muhammad. Hah? Sampeyan, hah? Hah? Hah? Nah, nah. Fadharabahul malaku darbatan baina udunaihi mriki tengkuknya hatta ikhtalafat adla'uh krana gak iso jawab takoni salat salat ora iso takoni sapa nabine ora iso kepuk pisan sampai belunge morat marit. Kulo sak denge Ramadan nerima tahlilan. kita tak nih hadis Bukhari ini. Dadak enten jamaah tahlil leres Ustaz niku bahwa di sana ada kenyataan belum morat marit ini leres. Sumerpe kengku di kula ini tukang tukang duduk kuburan. Jadi lek teng Malang niku kubur padhet. Lek enten tiang mati kubur sing lawas di digali terus didalih mayit anyar. Pengalaman duduk bolak-balik niku sing sing utuh wonten ya. Berarti nggak kena gepuk belas. puluhan tahun ya tetap utuh. Sing karek kerongko tapi kerongko ini utuh, melujur ngalor. Ngeten. betul ya wonten. Ya wis, maklum lah. Dagingnya jadi lemah, tapi tetap jujur kerongkoni, nggak murah marit. Yo kak, kena kepuk. Tapi tiroset yang nggak senen. Sing ngoten gue wanten Ustaz. Tengkorak pindah teng beriki, tulang teng beriki, Ngoten itu rasa wanten. Wes kak, Nama serakan. Wes berserakan wanten. Enten, teng beriki enten beten, enten, Wanten. Pertanyaannya, tengkorak pindah pindah dhewe dah? Betul dah? diusungi semut? Ya Raisa. Nah, saya yakin hadis Bukhari Muslim itu ada benarnya. Kepok malaikat belunge murat malaikat, Makanya dah. Nyetel lagu, nyetel sing idah ya ilang. Nah, nah, nah, dihimpit bumi. Dan dibakar api. Itulah balasan. Mangan ah, niku. Wong biyen iki nyanyine apik-apik dijipukne teko hadis ngono. Saiki nyanyine Kak karu-karuan Pun tradisi talkin oke, okay. tradisi tahlil kuburan wis beres. Yang terakhir para rawuh tentang ke N tentang ke NO-an. Nopo kok nderek Imam Hanafi? nopo kok nderek Imam Syafi'i? nopo kok nderek Imam Maliki madhab empat. Kita niku lek nderek Imam madhab empat. sak donya ngarani wong papan ya ahli sunnah wal jamaah. Gak ada sejarah yang mengatakan Imam Hanafi Syiah, Imam Hanafi Khawarid. Jadi ulama Imam Madhab empat itu semua umat Islam bersepakat itu ahlu sunnah wal jamaah. Lek jenengan boten derek di antara madhab empat itu, misalnya derek Ibnu Taimiyah. Mungkin dia ngaku ahlu sunnah, tapi umat Islam nggak sepakat bahwa dia itu ahlu sunnah wal jamaah. Ngeten. Jenengan misalnya derek Muhammad Abduh, atau derek Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, atau derek Hati Hizbut Tahrir, Syekh Takyudin Anab, Bani. Nah, mungkin mereka atau dia ngaku ahlu sunnah. Tapi sampai sekarang nggak ada kesepakatan umat Islam bahwa Syekh Taqiyuddin Nabhani pendiri HT itu ahlus ahlus sunnah jamaah. Senyampang ada ulama yang padang dan mereka jel, jelas sak donyo ngarang ahlus sunnah jamaah. Nyapa ya golek sing remeng-remeng. Saya tidak bermaksud menyalahkan mereka. Jadi le anak sing padang apa golek sing peteng ngono lho. Ya yo ya, yo ya, yo ya, yo orang ngarani peteng ya. Peda niku lek narik Honda jelas kualitasnya sakmu ibu, Yamaha Suzuki jelas kualitasnya sakmu ibu, Tapi lek mesale tuku sepeda produksi no sing gak ono mereka. Ya Yo aku nggak ngarani gampang pecah. Yo ya nggak ngarani gampang ru rusak, nggak ngarani kebiar. Tapi lek enek sing mereka jelas, gak regane podo, wis teruji bertahun-tahun, terbukti lah nyapo kok dadak. Coba-coba, wong untuk anak kok. Nek minyak caplang untuk anak kok coba-coba. Niki alasan NO tanpa bermaksud menyesatkan orang lain, halah nggak mau bersepeku, lasi Golek produk yang mereknya jel, jelas mawon. Satu. Sing nomor loro, imam-imam madhab empat itu sanate padang. Sanati silsilah keguruan itu loh. Contoh, misalnya Imam Malik lah. Imam Malik ini ku ulama madhab, imam madhab. Murid dari siapa? Imam Malik itu tapi tabi'in. Gurunya Imam Malik itu antara lain Ikrimah, Mujahid, Ibnu Mas'ud, Hasan Al-Bas, Hasan Al-Bas, Al Hasan Al-Basri. Imam Malik niku tapi tabi'in, gurunya tabi'in. Lah tapi ini tuh punya guru namanya sahabat. Sahabat itu punya guru kanjeng Nabi. Jadi lek kita nderek salah satu dari mata empat itu, keng Kanjeng Nabi ini kita dek. Imam Malik, tabiin, sahabat, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi imam, sahabat sof pertama, tabiin sof. Kedua, Imam Malik, sof ketiga. Jadi nyawang imam ini sik rodok ketoro. Merem-merem titiknya sik rodok ketoro. Lek sambian manut imam madhab semprul, muncul hari-hari ini. Itu ibarat berdiri soh nomor rongewu. Apa bisa orang berdiri di soh nomor rongewu mengeklaim lebih tahu pie ruku imam, lebih tahu pie sujud imam dibanding yang berdiri di soh. Ora soh. Jadi derek ahlu sunnah, derek imam madhab niku sanate padang apa? Jel, jelas urut-urutannya sih cedek. Terus dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i kepada kita, itu ilmu lewat dua jalur. Pertama jalur tulisan, dilalah beliau-beliau itu orang top, bukan hanya berfatwa ceramah, tapi juga menu nulis. Kita sendiri dapat ilmunya Imam Syafi'i, itu dari guru yang kiai yang kebetulan bermadhab syafi'i. Kalau saya ragu, jangan-jangan kiai saya ngapusi. Nggak podo kalau imam syafi'i. Kita masih bisa ngecek buku al-um langsung karangannya imam syafi'i. Barangkali cetakan al-um ada yang palsu, kita ngecek dari kiai secara lesan. Jadi ilmu Imam Syafi'i sampai pada kita lewat jalur buku tulisan Imam Syafi'i sendiri dan lewat jalur guru-guru-guru-guru sampai kepada kita. Niku. Nah, menawi di luar ahlus sunnah wal jamaah syiah misalnya. Syiah mengaklaim dari Imam Ali. Oke lah, Ali dari kancing Nabi jel, jelas. Tapi Ali ini buat ngarang buku. Ali buat nulis buku. Buku orang-orang syiah itu ditulis Al-Kufi. Kitab Al-Kafi dulu Ditulis ulama-ulama jauh ratusan tahun setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi andai diklaim ini pendapatnya Ali. Ini iki salat model Ali bin Abi Thalib. Enggak ada pembanding. Niku cerene gurumu. Tapi apa ada bukti tulisan Ali bin Abi Thalib sendiri bahwa carane sujud ngono iku? Dong niki. Nomor tiga, kenapa harus ahlu sunnah wal wal jamaah? Lek hadisnya pun pun niku. Ya Besok pecah dari pitung buluh. Telu sing selamat siji ahlu sunnah wal jamaah. Untuk konteks keindonesiaan. Ahlu sunnah jamaah niku wis enek kat sak durungi merdeka. Ahlu sunnah wal jamaah melok berjuang. Kiai-kiai NU akeh sing man mati. Ahlus sunnah jamaah itu asli produk Indonesia. Model beragama koyok ngeten faham koyok ngeten iki, cara obat dosis Indonesia ya sak. Sak meniki dosisnya, dikurangi nggak kena ditambah yo. Ya ora kena. Ngeten asli produk Indonesia. Sementara aliran sekarang enten sing produk Afghanistan. JI. E. Napa? Jamaah Islam enten sing produk Jordania HT niku imamnya Syekh Tajuddin Al Hani itu Yor Yordania enten sing produk Mesir Mesir yang keras IM Ikhwanul Muslimin ada yang produk Saudi Wahab Wahabi yang sekarang Salafi dengan berbagai macam benderan. Mereka-mereka itu anyar, luar negeri, asing, nggak melok memerdekakan Indonesia. Enggak melok berjuang. Makanya kadang-kadang dakwah saya naik dewe. Indonesia pecah, yo pen. Perang saudara, yo pen. Aku enggak melok. Enggak melok berjuang. Dan nyun sewu, api-api jahitan kelambi. Itu kalau dijahit oleh orang asing yang enggak tahu ukurannya badannya wong Indonesia, yo gak mesti cocok loh neng kadang kecilian kadang kegedean sing paling penak iki wong Indonesia yo gawe jahitane enten sing haji enten lah teng mriko kan wong Indonesia menu Indonesia enggak enten napa rawon enten sembarang tapi yo tetep ora padha karo magetan tetep ora padha jenenge padha Podo rawon podo rawone, podo nih, tapi rasane rawon. Itulah gitu. Itulah produk luar negeri. Ahlu sunnah NO itu asli produk dalam negeri. Jadi oleh ulama-ulama wis diukur dosisnya. Dakwah neng kampung podo durung sholat, tidak tahlilan naik, tidak Nyata nih suwe-suwe ya gelem sholat dari kampung itu, Sing bian maunya siapa, si apa? Abangan. dan nyuwun sewu sak sumber durung wonten kampung dadi santri gara-gara model FPI nyuwun sewu nyuwun sing enten sing SPI apa ono niki wong wedok ayu perawan karep ku ben seneng kali kula terus tak padoki seneng ora seneng ora ayo seneng ora apa iso lek lemah lembut ngono iso yang mana terus dikirimi pulsa Enggak dah. wong kula tiyang bilitar pas panen rambutan sowan teng tiyang sepuhe perawan niku gawane rambutan rong kerenjang sak semute ngawur e. suudon iki Lah NU niku teng tiang awam sing si awam niku dilus-lus ngoten-ngoten niku disayang-sayang, suwe-suwe toh wong lara disuwuk, gak payu rapi ya di golekne bojo. Terus ae ibuke mati ya didongakne. Ngoten niku telaten teng kampung Kiai, suwe-suwe akeh wong salat. Dan nyatane ngoten. Rumah saku durung usum. Pakai torikoh demo, langsung sholat itu e durung usum. Yang kadang-kadang konco-konco demo ya lucu ceramah. Haram dikir bersuara keras. Tapi bareng demo, dikir bersuara keras. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi enggak oleh dikir banter. Tiba-tiba dikir banter bareng bisa. Nyun sewu. ini ku asli produk Indonesia dosisnya wes diukur. Yang ketiga, Indonesia niku Islam enggak merata. Neng kene mayoritas, neng Bali, neng NTT, neng Papua mino minoritas. Lek sampean ngotot-ngotot adek negara Islam, Bali mesti pudul, NTT Papua mesti lepas madeg negara dhewe golek dan Australia karo Amerika. Pertanyaannya satu, lek Bali madeg negara dhewe, dadi negara Hindu, piye nasibe 8% muslim di Bali? Sopo sing joko? Sopo sing rewang? Muslim teng Timur Timur, biyen puluhan ewu Bareng merdeka dhewe dadi negara Katolik, karek sekitar satu seket muslimin yang babuk ndang timur, timur. Ewon-ewon muslimin yang di mungkin diusir, mungkin melebu Kristen, mungkin dipateni. Gara-gara lepas dari Indonesia. Lek sampai onok muslim dipeksa murtad gara-gara wilayah dari negara Kris, Kristen. Sopo sing tanggung jawab? Sopo sing dosa? Ngeten. Ngeten. Penak ngeten niki para rawuh NKRI ngeten niki. Kula teng Papua 11 dina. Jumatan aman men kaya teng Jawa. Tahlilan aman men kaya wong Jawa. Padahal persentasenya hanya ke kecil. Barokah NKRI. Afghanistan ini Jumatannya kangelan. Padahal 100% Islam. Sebab nggak NKRI gono. Maksud kula niku barokah bersatu ngeten niku lho. Di tempat yang mayoritas kita bisa ibadah, di tempat yang minoritas pun terlin terlindungi. Wis enak ngene kok njaluk sing aneh-aneh lho terus. Piye to kan? Pengen rekoso. Jadi tetap NKRI. Terus kula insyaallah jenengan padha. Kula niki dadi wong Indonesia karo maca syahadat ini dhisik dadi wong Indonesia. Kulo lahir ceplok ngambung lemai Indonesia. Baru empat tahun setelah itu saya baca syahadat. Masuk TK belajar syahadat. Ashadu Allah ilaha illallah. Ini umur petang tahun. Jadi Indonesia ini disik lagek mocong syahadat. Makanya menurut NU kita itu warga negara Indonesia yang muslim. NU itu WNI yang muslim, asli WNI cepet ngambung lemai wong Indonesia. Nah, beberapa orang di luar NU, mboten ngoten niku. Kami orang muslim yang kebetulan ada di Indonesia. Jadi dakwah pakai kekerasan saya naik cewek, bom. Mungkin kene kacau Melayu nang Afghanistan ngono aman. Ngono ya modelnya, Gak tanggung jawab hit and run kayak perkorom melayu kayak perkorom melayu nanti jadi enggak Napa? NKRI. Penyebaran Islam tidak merah, merata. Terus niku wau. Nah, enten pertanyaan. Lek ono banser polisi TNI mati belani RI. Niki sangit napa sahid? Semua bergantung nih niat. Ngeten realitasnya. Indonesia itu NKRI. Tapi muslimnya terbesar sekitar 200 juta muslim itu. Penduduk kita itu sekarang sekitar 239 juta. Muslim non muslimnya sekitar 12 per persen. Berarti muslimnya kan ada 200 juta lebih. Indonesia 200 juta muslim. Ada sekitar 500 ribu masjid. Lima, masjid itu 500 ribu. Lah Brunei penduduknya loh nggak sewu. Ini penduduk Brunei melebu masjid kini sitok-sitok gak cukup. Kurang. Masjid kini ditilih Brunei kurang uangnya, situasi sitok-sitok. Masjid Tok menurut data di Jepak Pusat itu sekitar 500 ribu masjid. Belum musola nih, durung musola Madura saya nggak daftar barang nih. Penomah duwe musola, neng sawah neng gubuk barang di sholat barang nih. Terus ada kuburan Wali Songo, NO Tok, NO Tok. Itu punya sekitar 13 ribu pesantren. NO Tok dereng apa Madura sae dereng liyane belum yang lain-lain nah sakjane wong mati belani negara Indonesia niku mati belani 200 juta umat Islam mati belani 500 ribu masjid mati belani makamnya para aulia para ulama mati belani ribuan pesan pesantren mati belani tempat sujud kita di sini kita sujud, di sini anak kita ngaji TPK, di sini pula kita tahajud. Kajine nang Mekah tapi golek duit yang nang sarangan gini. Tentara mati, tentara muslim mati. Niatnya belani niku. Sahidkah? Tol. Oh! kesahitan Sing mantep. Mboten namung sahid tok, kesahitan. Dalile hadis Bukhari Mangkuti latuna nafsi nafsihi fahuwa syahid wa mangkuti qutila malihi fahuwa syahid wa mangkuti qutila ahlihi fahuwa sapa wonge mati belani awake syahid mati belani bandane syahid mati mbelani bojone lelek mati belani bojoe syahid mosok mati belani kuburane wali songo gak syahid yo ke Suwahid pol kesahitan. Dan andai pemerintah ini dirubah, negara dirubah model-model negara ini mereka, belum tentu iso njogo kuburane Wali Songo. Apalagi terindikasi kocong-kocong anti Wali Songo. Khawatir kulo begitu berdiri negara model mereka, program pertama langsung penggusuran makam. Tambah remek sampean. Makane wis roh ngene iki nyun sewu, golek mantu kudu NO, senajan sugih. mana Nggih, nggih, jawab ya. Nggih, nggih. Senajan sugih kudu kudu no Aja sampai enggak enggak no Napa nih? Nah, nah akhirnya jenengan kula cak nyanyi. Nyanyi no nyanyiannya NU yo ya, salatullah Badriyah nih. Di Alil Badri ya. niku lagu marase NU. Nek marase Gustur itu mana? Marase Gustur niku ngeten astaghfirullah. Baraya astaghfirullah minal khataya ربي زيدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ووفقني عملا صالحا itu Gus Ada Gus yang versi Indonesia. Itu versi NU, NO, Gus yang NU. NO. Gus Dur dadi wong NU, NO, astagfirullah. Gus Dur dadi wong Indonesia, ono mana? Ngeten. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah air. Satu, balik mana? Satu, dua, tiga. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap puja puja bangsa di sana tempat lahir beta Dibuai, dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata lahir di Indonesia, mangan berasa Indonesia, nyedot hawane Indonesia, ngombe banyune Indonesia, rabi perawan Joko Indonesia, sing rabekne ya KUA Indonesia, gitu? Dikubur neng Indonesia. Kita-kita ini WNI yang muslim. Bukan hanya muslim yang kebetulan Nah, Bapak? yang kebetulan hidup di Indonesia. Nah, niki pun niki mawon NU niku keislaman ahlu sunnah wal jamaah kemanusiaan alon-alon ojo ngelok-ngelok wong awam ojo nyesat-nyesat wong awam ojo neraka-neraka wong awam Joko saan, kemanusiaan hablum minan nas plus keindonesiaan Islam top, kemanusiaan top, tapi nggak ada negara yang melindungi kasih tau Jumatan. Tiga pilar ini nggak bisa dipisah bagi NU. Keislaman, ketuhanan yang maha kemanusiaan, hablum minan, dan keindonesiaan. Sistemnya pakai demokrasi permusyawaratan. Tujuannya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia niku NO. orang lain menyebut niku Pancasila. Dil, Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Plus untuk Romo Yai. Terima kasih untuk semangat. Hidup NO. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab untuk adilnya kita buka termin pertama seperti tadi siang lima nggak apa-apa karena waktunya masih cukup dan sangat semangat sekali. Dari sini dua dua kalau belakang satu sementara. Nanti gending session kedua belakang dua. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah Saya ucapkan terima kasih kepada Romo Kiai Marzuki Uh, begini, Yai. Terus terang saya punya sahabat dari lintas pemahaman kita. Saat saya berada di sini mulai dari siang tadi, ini sudah beberapa kali telepon dan bahkan SMS. Maka saya ingin klarifikasi supaya saya tidak salah dalam pemahaman. Yaitu tentang prinsip khilafah dan asasul khomsah yang sekarang ini sangat dikedepankan oleh mereka. Mon ya. Betul, Pak. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Monggo. Eh, konco-konco itu menganggap negara ini tidak sah. Yang lebih keras dari mereka antara lain mahasiswa yang pernah saya uji skripsi, tak tanya dari kader mereka, gimana menurut sampean? Ya ini negara tauhid. Gara Indonesia ini negara Daud. Tidak sah. nggak usah bang ngotot-ngotot ngeten mawon. Indonesia tidak sah. Presiden tidak sah. Menteri agama ini tidak sah. Menteri agama tidak sah. E, mengangkat KUA apa gitu jenenge? KUA napa gitu jenenge? KUA sarangan pelausan tidak sah. KUA, eh, KUA sarangan tidak sah nih bapakmu karo mbokmu tidak sah eh, sampeyan dadi anak Ojo sembrono ojo sembrono saena dhewe ngarani bapak bo negoro ba bata satu yang kedua Kiai KNO juga Kiai Muhammadiyah itu ikut berjuang dan ikut melahirkan membidani berdirinya negara Indonesia. Dari Muhammadiyah ada Cokro Aminoto, ada Muhammad Nasir, ya kan? Dan ada Haji Agus Salim. Dari NU NO ada Mbah Hashim, ada Ya Wahid Hashim. Kalau di Malang dulu ada Ya Maskur yang pasukan Sabilillah itu. Kemudian ada pasukan Hizbullah itu Ya Wahab Hasbullah. Jadi yang membentuk negara ini kiai-kiai top. Dari Muhammadiyah ya kiai top, dari NU NO ya kiai top. Ijtihad mereka untuk konteks Indonesia yang Islamnya campur antara sholat dan abangan. Penyebaran Islam juga tidak merah, merata. Maka menurut beliau-beliau ini iki wis untuk konteks untuk konteks Indo Indonesia. Barangkali ada kader Muhammadiyah terus ngarani Indonesia batal. Pertanyaan saya, mulai kapan le pinter mungungkuli ya Ahmad Dahlan? Mulai kapan le pinter mungungkuli Hamka? Gila Lek ono kader NU sing ngono-ngono pisan, mulai kapan kan Pinter ngungkuli Mbah Hashim Mas Ari ketemu pirang perkara Terus ping telu, cara kula niku realistis mawon. Indonesia niku dari kacamata Quran hadis NKRI itu belum sempurna, iya. Tidak ideal, iya. Tapi meskipun nggak ideal, nyatanya lah berdiri dah. Ya melaku tenan dah. Nah, konsep negara yang sedikit kurang ideal karena kondisinya memang juga tidak ideal ideal. Enggak ideal tapi jalan. Eksis. Itu menurut saya lebih baik daripada ideal tapi gak wujud-wujud. Kulo oleh wong wedok rapate ayu. Gek pancen aku ya rapate ganteng. Ya kudu iso ngoco dong. Lelek ganteng yang ekor swidak nyapa golek sing ayune limo. Ya gak payu-payu. Nah nggih. lamun oleh wong wedok yang kurang ideal. Tapi nyatane payu tenan. Ya ngerasa nih tenan. Yang dua anak tenan. Itu bagi saya lebih baik daripada menunggu wanita yang super ideal. Tapi sampai mateng gak kelakon-kelakon. Ngoten lho, ya, Kang. Aku luwe nemen ngarepku onok panganan tapi gak patek ideal. Apa? Tiwul. Tapi najan gizine kurang, enek tenan. Tiwul ya enek. Dipangan ya warek. Dia rapatnya ideal. Itu bagi saya yang saya pilih itu. Wong memang situasinya seperti itu. Daripada menengen tani beras rojo lele sampai matek. Enggak keturutan. Terus mereka sendiri, mereka sendiri nyun sewu. Harus mawas diri, harus mau dikritik ngelok-ngelok negara yang gak sah, batal. Tapi tamat UM, tamat Unibro, antri daftar PNS. Akeh berasing dari PNS. Akeh. Lebih hilang ini. Negara togut, negara setan. Tapi aku gajinya ya seneng. loh ini. Cap opung ini. Dong. Nah, ngono wis, ora. Gimana Mas Inal? Ya plus untuk Romo Yai. Terima kasih dari Kartoharjo. Dipersilakan Mas Sumaidi. Monggo. Uh, terima kasih. Setelah kita mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz Marzuki Mustamar, kita cakrawala kita sangat terbuka. Untuk itu kami mohon kepada uh, panitia, ini ada permohonan barangkali karena ini syuting itu nanti bisa digandakan yang lebih banyak di CD, mumpung ini tanfitnya kaya. Sehingga nanti gratis semua. Setuju ya? Ah. <laughs> Terus yang kedua begini Pak. Pertanyaan pertama sama. Yang kedua, eh, kita sering dialog di Facebook ataupun secara langsung. Eh, ternyata eh, mereka setelah kita paparkan dari dalil di antara dari buku-buku penjenengan itu dari Pak Mustamar itu mereka sangat men, anu, bisa menerima tapi diam. Tapi, yang terakhir kita debatnya gini Pak. Dia dikir setuju, tahlil setuju, cuman waktunya itu Pak. Tiga hari, tujuh hari, empat puluh, pendak pisang, sewu. Itu itu kita yang agak kewalan Pak, itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, suwe-suwe dikiri diterima. Muka-muka suwe-suwe berkata ya, Diterima lebih dari itu gelem ngemeni berkat barang. Ini loh para rawuh, 6 dina, pitung dina, 8 dina sapi tunggalane. Piye Mas? Pitung dina ora ora oleh. Tapi ndongane oleh to? Oleh. Sedekah nggih wong tua, oleh. Zikir nggih wong tuwa, oleh. Sing gak oleh pitung Lek pitung dina gak oleh terus oleh dina pira? Ngono lho takonono. Sampeyan aja jawab tok, pisan-pisan yo ya takon bareng. Lah iya lo Kang, lek hari ketujuh nggak oleh terus oleh dino kepiro. Saya sudah begitu Pak, Mar. Sudah saya. Lah sawaya boleh sebetulnya, tapi itu menake krana tak adate ngurus ngono ae untuk mengumpulkan orang begitu. Tapi mereka, lah itu kan berarti talfitul hak bil batil itu. Talfitul hak bil batil itu kan saya. Terus terus takonono, nggih ta? Wis saiki sampean gawe tradisi sing gak hari ketujuh. Mana Engkau tak tirune. Bagi NU itu, itu ni wong tua ono dalile. Sedekah ganjarane kita yang sepuh enten dalile sampun. Nah, selanjutnya hari pertama monggo, hari kedua yo ya monggo, hari ke sepuluh ya monggo, lek mentolo enggak yo. Ya. Lek mentolo loh. Ya, enggak yo. Monggo podo-podo wenang, tidak syari. Hari keberapa-berapa itu tidak syari. Sehingga kita tidak bisa tidur dituduh tasrik, nggak bisa. Kita nggak bikin syariat. Monggo, enam tujuh lima tiga empat sakarmu bagi NU NO, semuanya mubah. Sami kalau orang di luar NU NO, ben mari maghrib mesti deres Quran. Nggih dah. Ben mari maghrib deres Quran Quran cilik sail Ben mari maghrib deres Quran. Terus Quran enten dalile. Tapi apa ono dalile maca Quran ba'da maghrib? Ono apa ono dalile? Enten mboten? Lah dhek nglakoni berarti deres Quran ben mari maghrib niku milih waktu tanpa dalil. Nggih mboten? Ben ah mboten? Lah kok dilakoni? Oh, lah aku sing nglakoni mboten ben ah. Nek sampean sing nglakoni bid'ah. <laughs> Niki sing paling penak ngoten niku dalile. Terus ngeten. Jadi kita tidak bikin tasrik mensunahkan enggak, mewajibkan juga enggak. Wong itu tradisi monggo-monggo, enggak ya monggo, ngono ya monggo, dina keberapapun ya monggo. Cuma podo-podo hari keberapapun boleh. Ulama-ulama itu memilih hari yang Al-Quran hadis sering memilih hari itu. Memilih angka yang Quran hadis sering memilih angka itu. Nyapa kok patang puluh, hil, bilangan puluhan, yang paling sering dipilih agomo itu ongko patang puluh. Nabi payu rabi pisan lho ya umur patang puluh rondo. Payu rondo umur patang puluh. Oleh nak wahyu ya umur patang puluh. Topo neneng gua khirok yo. Ya? Patang puluh tino. Ziarah teng Madinah ben cangkep jamaah yo ya ping pinten? Patang. Jumatan itu menurut hadis Ibnu Majah niki lek jum apa jumlah ya wis napa? Patang puluh. Nabi Musa katimbalan Gusti Allah ngadep munajat neng Tursinain. Iku suwene yo ya, patang puluh dino. Kena apa wali-wali telung puluh songo oleh, patang puluh oleh, patang puluh siji oleh. Sing dipilih kok patang puluh. Apa salahnya memilih angka yang Quran juga sering memilih angka itu. Ngono lho jane ngono tok. Niki wau sing puluhan. angka satuan yang paling sering dipilih Quran atau hadis itu angka tiga atau tujuh. Dan yang berlaku di kampung-kampung kalau habaib itu hari ketiga. Malaysia hari ketiga. Sebagian Saudi yang kampung yang nggak terpantau, yang Wahabi kan negaranya ada pemerintahnya, rakyatnya masih banyak yang seperti itu. Itu banyak yang hari ketiga. Wong Jowo banyak hari ke apa? Ya, ya ketiga tujuh. Yang satuan angka yang paling sering dipilih itu tiga atau tujuh. Nyun sewu seminggu tujuh. Onok golongan wong itu besok di iupi iupi. Ini yuk orang kok golongan enam no ora. Golongan wolu no ya orang. Tapi dilalah nyap, nabi nyebutnya ya golongan itu. Al-Fatihah nah, ya tujuh ayat. Akeh. Apa Quran atau hadis memilih angka tujuh nih untuk yang satu satuan. Ya Lai siji kurang akeh. Loro kurang akeh. Nah, terus bayi ini proses teng kandungan ini, ini patang puluhan. Patang puluh, nutfah, patang puluh alakoh, patang puluh mudroh sebul nyawone kan ngoten. Itu tahapnya 40. Mungkin lahir gak tahap itu. Akikoh itu jenenge anak hari ketujuh kan ngoten dah. Khitan itu mungkin wajib diwarai sholat, umur itu tamyiz itu Nyapa milih pitu? Ya takono nyapa agama kok sering milih pitu. Wangku ya ora ngerti kok. Lah, angka ratusan itu yang paling sering disebut Quran atau hadis angka seratus mi'ah warang-arang hadis si moro-moro nyebut ratus, warang-arang tapi lek mi'ah sapa wonge maca iki mi'ata marotin, sapa wonge maca iki rotin, marotin ngene wakeh. Ping sa, ping 100. Padha-padha 99 ya wenang, 101 ya menang, 100 loro ya menang. Apa salahe aku tak milih angka yang sering dipilih Al-Qur'an. Toh kami nggak pernah mentasrik, nggak pernah mensunah-sunahkan sesuatu yang tidak sunah nggak pernah mewajib-wajibkan sesuatu yang tidak wajib. Lek ngene sik haram sambian maca Quran milih waktu bakda maghrib tanpa dalil iku yo ya haram pisan. Wis ngene ae penak-penan. Tiji tibeh mati siji mati kabeh. Romji rompe haram siji yo ya, haram kabeh. Ojo haram kene halal kene aja. Ampun nggih. Semakin hangat nggih. Nggih nggih nggih. Matur suwun. Mbak Mumun, monggo dipersilakan. Pertanyaan yang pertama, mungkin dari apa yang disampaikan Yai tadi terkait dengan sebuah apa namanya penjelasan yang diantaranya ada di kitab Safinatun Najah eh, satu saja yang hubungannya dengan Rita Baruk nyecep baulnya Nabi. Eh, begini, kalau itu kencingnya Nabi bisa di, boleh diminum. Nah ini ada juga yang kencingnya manusia itu diminum sebagai obat. Nah itu bagaimana gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi sebenarnya kami ingin menanyakan tentang ukuran untuk sodakohan yang tujuh hari sampai seribu hari. Ya itu yang sudah pernah kami sering sekali diteror dengan pertanyaan yang mentoknya akhirnya sampai pada 100 hari. Ketika 7 hari eh, saya mengibak pada waktu akikoh seperti itu. Tapi kalau sudah 100 dan 1000 akhirnya memang itu saya pribadi mentok nggak bisa untuk menjawab. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Yai. Eh, eh, klarifikasi, yang dimaksud kencing, kencingnya sendiri kemudian diminum ya? Iya. Bukan kencingnya orang lain kan? Iya. Begitu ya, monggo. Terima kasih. Niki tenggene kitab fikih kata teng basul masail sampun kata, cili-cili ang, teng muin nggih sampun disebut at-tadawi bin najasah tetombo kelawan barang najis itu oleh dengan syarat satu memang menurut ahlul khubroh orang ahli dokter ya yang amanah memang itu obat sing cocok jadi orang oleh mek nyoba-nyoba tok spekulasi. Jajal tak ngombe ujaran. <laughs> jajal ngono ora oleh. Tapi memang sudah berkali-kali terbukti memang itu cocok. cocok. Syarat pertama, enggak coba-coba. Syarat kedua, orang nek obat liya seng suci dan ha halal. Utawa ono opisan sulit terjangkau. Sulit terjangkau itu mungkin karena lokasi sampean omahmu ning sarangan petit ngono. Lah enek obat sing halal iku ning Surabaya ngono, adoh heran. Lek yo ya iso tuku, tapi lek dadak tuku ning kono selak selak mati. Ya wis kepeksa tekeken ning kene dibeleh, digoreng, di pangan. Wong yo ya padha warase menurut para ah ahli. Ngenteni obat sing ning apotek sing halal kok adohe. Nah, nah utawa obate ya cedek tapi jenengan melarat gorong oleh bukti yakin apa jenenge wis wis iku gorong oleh iku regane sak juta lan jenengan bojone nama ekor tukang becak bendino mentok 20 hebu padahal jerene para ahli bahkan jere romoye barang uyuhi lo kena nggih tombo terus ono undur-unduri lo kena nggih tambah mriku diabet. Ya wis untur-untune diceplus. Ya haram, tapi untuk tuku sing halal ra kuat. Utawa kuat tapi aduh heran selak nem selak nemen. Kalau tiga syarat itu terpenuhi, maka ya juzut tadawi bin najasah. Wenang tetombo kelawan barang na najis. Dil tentang buku sampun enten nih cuma ngeten menawi konco-konco kanca mriki ngersakne niku hatam suatu saat ngumpul teng pondok bundi terus sinten-sinten sing diutus rawuh teng meriku monggo mengke kula teko jenengan boy makan-makan yakul-yakul urusane sampean niku kula teng Jawa Tengah keliling sampean buku-buku niku biasanya dua hari hatam Tok sak mentene dua hari hatan. So tanggal tanggal tujuh ya. Tanggal tujuh delapan Sabtu Minggu niku teng Cilacap. Cilacap yang barat. Niku insya Allah dua hari hatam. Terus mungkin belum bisa diagendakan teng Gunung Kidul. Ajeng karepe kanca-kanca Jawa Tengah e, mengke arep nyedek-nyedek mriki napa? Terus ketika eh, Boyolali sampun Lele sampun, Jogja niku dupek sampun, Nah. Uh, mungkin misalnya Seragen, ini programnya NU Jawa Tengah. Uh, misalnya Seragen, karpe konjong sebagian sekitar Seragen yang Jawa Timur, itu mau diundang. Yang limo nopo ngawi, mereka diundang. Setelah tahu modelnya seperti itu, lantas uh, acaranya seperti itu, piye caranya bikin acara murah meriah seperti itu, barangkali nanti NU mana itu terus niru-niru seperti itu. Lek teng mriku mboten gedung larangan. Lek teng kan ketua NU ne sugih banget. Eh. Lek teng misalnya misale Pondok Tegal Rejo Mbah nih niku. Eh. Terus kalau ane teng Pondok napa munggah? Pondok yang Abdul Razak. Uh, munggah mana Nama? gunung ini lho. Muntilan, muntilan. Eh, muntilan munggah. Niku sekitar nggih tiyang sak tenane kira. Dua hari turun neng kono, ee neng kono, <laughs> pipis neng kono sampai hatam selesai baru kita pulang. Sampai sak nih Termasuk sing ngenten-ngenten barang niku wau. Nilai soal buku niku niku mbak menenten sing pondokan utawi mboten pondokan tapi rodok ngerti didik-didik ngoten. Derek mawon, ken hatam beres. Tuh. Mboten nggih. Ya? Terima kasih ya. E, dari Takaran Mas Ansori dipersilakan. Teng Yai, kalau pada tanglet singkat. <clears throat> pun dalam kebiasaan umat Islam tawi tiang-tiang ketika pun batu, sholat jenazah sadaripun nenggo rampungipun anggenipun duduk menika sami lelenggahan dateng ajengipun mayit sami rokoan, utai minum-minum. Niku dos pundi pareng botenipun taman niku. Lajeng kang kedua dalam kebiasaan ugi wonten sinambi bidalaken mayit sami bucal kembang, bucal beras kuning, Bucala arto lah nopo nopo, niku dos pundi dasaripun pripun nopo niku adat nopo sanes. Salajeng ingkang langkung tiga terkait masalah adzan datang kubur. Mugi dipun perjelas lagi dipun sampai Matur suwun. Pada dasarnya Tajihizu janazah rawat mayit niku lebih cepat lebih sunnah. Jadi sunahnya cepat-cepat gendang tirawati, gendang dimakamkan, ben sing mayit apik bendang oleh nikmat kubur. Mayit elek, nah, nyapa mayit elek suwe-suwe timbu. Elek bahasanya Nabi mboten ngoten. Fasarun tadaunaha an riqabikum. Lek mayit iku tiba elek, nyapa mayit elek suwe-suwe dipikul. Ndang di Jadi mayit api yo ya ndang-ndang bendang oleh nikmat kubur mayat elek yo. Ya. yang dang-dang wong barang elek eh kok di timbu suwe-suwe. Pun cuma enten cuma eh. Terkadang ada sesuatu yang menurut syarat juga mengharuskan kita supaya mayat itu nggak disegerakan untuk dima, dimakamkan. Satu, ketika ada masalah hukum, katimbang kesusu mau kubur, bareng eh butuh otopsi dan sebagainya terus dibongkar mana? mending dibereskan dulu masalah hukumnya baru di apa baru diku kubur jadi malah rotok lambat tapi juga demi hukum ini juga tuntutan syari syariat atau anak kandung anak kandung teng Jakarta Kurung ibu e mati ndang terbang terus terbang anu ini ngeduwe sis mari mudhun teng Solo mriku kota teng Jogja entenono aja mau kubur sik aku anake aku pengen nyolati aku pengen punya hak untuk roh Baca ibuku yang terakhir sampai mau kubur aku durung teko tak tuntut kabeh ngene Lah sok Pak Mudine ya tetap ngotot aye, Keiku anak kan anak kandung. Wani orang? Ya biasa ya petung. saya teko di Aku wis teko ini loh. Teko eh tahu ya? wis karek cedhek mawon. Teko Klausan. Lajeng nomor tiga. Kadang sing tukang duduk kuburan niku nemoni halangan. Enten watu, padas, suwe gak mari-mari. Nah, konco-konco yang roh syariat dohir tok niku, sunat ndang dicepetne. Nyapa nih ngene-ngene ditahlili bareng. Ora sunat, cepet-cepet. Ayo ndang pikulen ae. Tibake kono duduk durung ngare. Ya wis ngono pikulen. Lajeng sing difatwakan iana buatan oleh kumpul-kumpul ijtima unas wa julusi. Ngoten niku lho teng mriku lungguh-lungguh ngenteni suwe saking wirange sing di omah sampai kepeksa ngetokne panga panganan. Jadi sing boten oleh yang dikatakan di ana itu bin ah ngoten niku. Jadi lungguh-lungguh neng kono niate pancen ngenteni sego. Padahal wong-wong iki niate ora kok ngenteni sego. Lah pancen duduke durung durung mari. Piye, lek gak setuju ngono pemulih mulih kabeh ae. Dan diusungi dhewe karo keluargane. Hmm. semprul. Sekali lagi, yang ada dalam tradisi kita itu nggak sama dengan konteks, nggak sama konteksnya dengan yang di Ianatut Toliki. Kita ngumpul teng mriku pancen ngedusi durung mari ngenteni ngedusi mari wudhu mengke padha salat jenazah ora kok ngenteni panga panganan mantun salat ngenteni maneh sebab duduke durung ora kok ngenteni panganan nyun sewu kula gadah kanca jenenge sanggup pondok kula paling 300 meter niku kutoko Muhammadiyah pas ibu sedo kami-kami juga datang nggih mboten enten napa-napa pancen wis sarane masak-masak Dilalah golek kuburan iki gak oleh-oleh, kono gak kene, kono gak kene. Oleh wis awan yang kuburan kutha rada ado. jadi konco NU, konco Muhammadiyah sing pojo takziah niku klician keluwen mulai isuk sampai kita jam loro. Suwe-suwe ya tuku kotak kan. Suwe-suwe ya ngetokne apa? Aqua plus ngetokne nasi kotakku yang meneng eh tidak oleh ngene <laughs> niku manusiawi orang kok kita nggawe ritual sendiri mboten oh, mangane kok apa ya. sih? Ya mangan yo mangan krono luwe ora kok krono nggak ibadah dewe, <laughs> no ora paham ya terus masalah buat kembang barang nah, secara syar'i kula mboten setuju buat beras barang secara syar'i kula mboten setuju. Nggih. Tapi mina misale niku diharam-haramne padahal sing punya tradisi ngoten awam aja dhisik. Ingat kalau mereka sakit hati wis enggak gelem dibimbing kiai. Nggih toh? Dan itu mudorotnya lebih besar. Pastor mengintai mereka. Yang pastor itu pendekatannya lemah lembut, ramah, nggak gelem nyinggung perasaan. Kiai ini ngamuk to, eh cetil bisa. Haram, haram, haram, haram. Yi, ngaramnya toh cetil bisa. Khawatir kulai wong awam melayu teko kiai. Luwes salut nanggone pastor. barbes kiamat dakwahmu. Jadi Ngerti wong NU ngene iku mekruh utawa enggak cocok karo syariat, tapi alon-alon. Wong lek santri tenan yo gak nglakoni yo ngene. Keluarga pondokan terus itu kan yo gak kadek buat ngerti niku. Tapi ketika yang nglakoni wong awam, kia NU lek nih alon-alon nih Niku masalah ngoten mawon. Ora kok NU gawe tradisi, gawe ritual ngoten mboten. Dil Paham ya? Nah, niki. Terus nopo tadi? Masalah adan ya. Adan dan ikomah ketika di kuburan. Panggil. Uh, eh, terus titik malih nih Masalah nopo Masalah kita ketah lemah lembut nih lho. Nyun sewu, kula niku nggak ada jamaan rono-rono mantan bos narkoba nggih wonten, mantan rampok nggih wonten. Teng omah bolone niki. Tapi niki mboten-mboten mantan ngoten. Niku ngaji ngajine Sabtu malam Minggu ya. Dua minggu sekali mantan-mantan ngoten niku. Takluke mboten perkara tak gepuki kula terus Allahu Akbar, bro, Allahu Akbar, bro? Ini takluke alon-alon. Kadang kula pengajian teng pundi lewat perapatan, nggak berkat kan? Biasanya yang diparingi berkat kali panitia. Wong berkat itu lu akeh, tak pangan dewi mboten telas. Kadang kula mandap, cah-cah yang perapatan tak paringi berkat. Mboten pisan pindho ngoten. tangu tangu bocah-bocah pengen kenalan. Ya tapi ya ora rapatin dia top, mah mundi toh. Ya ora apa-apa. Kiai aja jual mahal aja jaim. Ora dihormati ora apa-apa. Sing penting kono gelem. Ngoten. Ya suwe-suwe teng omah, suwe-suwe kenalan, bareng akrab ni suwe-suwe curhat. Kula nggak ada masalah ngeten lho, Tar. Kula jane ngerti lek ombene haram. Tapi wong sumpek ya ngene. Terus budi. Lah, terus kita memberi solusi. Enten sing kita tumbasaken kompresor pengen nambal ban niku yang sumber sari enten sing kepingin dodol gorengan kita fasilitasi sani kula nih karo niki pembantu kulo sing tukang masak nih. <laughs> Oke, ngoten niku lah dengan cara ngoten niku enten sing apa parkir niku sing dijaluk ustaz nyuwun ijazah sing kulek kira-kira kan dunia keras to persaingan teng parkir niku cara ditabok mboten loro ngoten <laughs> ampun nyuwun lembu sekilan dulu, lho. Eh, ya wis, ini wa idza batastum batastum jabarin tapi ana posone dhisik. Nah, engko lek wis poso limang dina macane kudu ben mari salat. Mari salat. <laughs> macane kudu sak marine otomatis salat. Ngoten carane bimbing ngoten. Alhamdulillah, kuatah sana jamaah-jamaah ngoten diseneni to ngono kaya eh, mlayu mlayu. Nah niki catatan untuk kita tetap model wali songo mawon alon-alon koyok alon koyok lemah lembutnya banyu ketika air itu sangat lembut maka lubang sekecil apapun bisa dimasuki batu sekeras apapun iso ngeresep neng jero karena air itu lembut gerasa koral Wah, rame awalnya tok. Kruwotok <laughs> tok. Ya, tapi ora iso kemana-mana. Lubang kecil nggak bisa masuk. Dakwahlah seperti air. Ojo kaya rame-rame tok awale kruwotok. Allahu Akbar ngono. Mari ngono buyar sebab koinin entek. Azan Agar yang kuburan itu sak durunge NU lahir wes enek. Andai itu salah, NU nggak bisa dipersalahkan. Enggak? Pak? Andai itu benar, juga NU nggak bisa ngeklaim itu kebenaran N NU. Pokok sak durunge NU berdiri ngonten iku wis wis ngonten. Hanya pilihan kita, mbah-mbah kita, kiai-kiai kita biar ngelakoni ngono Sampian nyalah-nyalah nih, nyesat-nyesat nih. Tapi barang ngono warisan ya arep. Kelek mok sing tiba tibake eh, kiaimu sing mulang sampean sholat. Sampeyan iso itu eh, sing mulang ya kiaimu. Mari ngono sing mulang sholat mok sesat sesat Opo iso manfaat nih. Opo iso barokah? Lek kula nggak ada pilihan lain, selama ada peluang untuk dibenarkan, kenapa disalahkan? Ngoten Apalagi itu mbah-mbah ya padha nglakoni. Adakah peluang untuk tidak menyalahkan itu? Ada. Hadis riwayat Imam Muslim, "Inna syaitana idza sami'a nida adbara wa lahu durat." Setan lek krungu adzan utawa qomat mlayu wedi kupinge pa panas. Ngoten. Karung ngentut-ngentut ben gak kru. Niki sahih Muslim. Rek kurung wazan, kurung komati Melayu. Dari situ saya akhirnya bisa sedikit membenarkan praktek seperti itu. Husnudzon lah minimal. Azan ya apa? gengusir setan. gengusir jin. Lah kene apa perlu diadani? Apa ning kono ini. jine? Allah enek. Berdasar hadis Muslim juga, jin itu panganane belung maknane saya nggak ngerti. Pokoknya zohir kalimatnya begitu. Belungi jadi panganane jin. Nah, di tempat yang banyak tulangnya, diduga kuat banyak jinnya. Kan ngoten ta berarti? Krono setan jin itu senengane belung. Di tempat yang banyak belungnya, diperkirakan banyak jinnya. Nah, kuburannya kayak belungnya nama no, apa salahnya kalau saya menduga barangkali ada banyak jin? Satu. Yang kedua, ibu ini fatayan. Bengi-bengi, bengi-bengi jam rolas, dewe ning masjid itikaf lo wani. Tapi jam rolas bengi tak kenceng ning kuburan, mati kaku. <laughs> Semen jangan munafik, yang jujur. Podo-podo sepi lewat neng kuburan itu nggak merinding. Apa lewat neng masjid itu gak merinding. Nyapa lewat kuburan kok merinding. Enak apa? Hah? Ya mbok sugesti mbok ora ya lewat to. Nah, lah ya berarti duduk sugesti ya ana jine iku lho. Berdasar tanda-tanda merinding. Nggih to? Wis berdasar kata Nabi jin panganane belum Lalu berdasar bukti merinding wedi akeh belum berarti akeh jin. Apa salahnya kalau saya menduga di situ banyak jinnya? Atas dasar asumsi dugaan di situ banyak jin, saya itu jadi anak ketika arep ngubur jasate bapakku, saya ikhtiar jine tak usir dhisik. Aku gak mentolo Kak teko lek bapakku tak deleh di tempat sing akeh jine. Sebagai ikhtiar ngusir jin dhisik, nyapa to kok disalah-salahne adane. Tentu bukan dengan cara adan dan komat tok ngusir jin. Maca ayat kursi yang ngusir jin. Kulhu Allah falaknas yang ngusir jin. Ngeten. Jadi saya khusnudon, wo mungkin karepe mbah-mbah biyen pengen ngusir jin. Bukan menjadikan itu sebagai ibadah. Bukan menjadikan itu sebagai ritu, ritual. Tapi itu ikhtiar untuk ngusir jin. Dan kalau ikhtiar begitu, ya tidak tidak kenceng-kenceng syariat itu. Nun sewu, konco konco di luar NU, NO, iku lho ana wong gendeng diparani oleh tim partai mereka, tim rupiah terus disuwuk. nggak iya dah diwacak wacak ini, niki niki niki. Ngoten niku. Apa ana dalile Nabi bersama sahabat rombongan nyuwuk wong gendeng. Plus nggawa bendera partai umbul-umbul barang. Ya ora tapi kono yang nglakoni. Wong ini bukan ibadah kok Ustaz. Ini hanya ikhtiar nambani wong loro. Nah, adanya kuburan itu ya duduk ibadah. Ini ku nambung usaha ngusir jin. Dari situ saya tidak perlu menyesat-nyesatkan mbah sing dan ning kuburan. Dene sampean gak iso ya sakaratmu Karena kalimatnya hadis itu idza sami'an anita nida itu adzan atau ikomat. Kat mulo adzan komat yo ya lek komat yo ya kot komati salah. Ora kot kot komatil yaman. Kulo piamba teng Malang yo ya tetep kot komatis salah. Terus ngeten mana? wes mati kok dijak sholat, Ngono. Ngritike piye? Jawab pulo sak durunge NU lahir wes ngono iku. Dadi lek iku salah ojo nyalah nih NU salah mbah mbahmu barang. tutu mbah kutok Baik kabeh. Napa? Ya, kedap, kedap. Terus kula kadang ngeten tak balik ini. Kang, sama dua anak para, dua. Dia anakmu lahir mau adani para. Yo iya, tak adani tak komati wong hadisnya Abu Dawud. Lho bayi kok tidak sholat. <laughs> Lah kena adani kuburan niatnya enggak ngejak salat mayit, niatnya, itu ngusir jin. Kono ngiritike wis mati kok dijak salat. Ya tak balekne. Bayimu adani Pak. Tak adani, bayi kok dijak salat. Ya. Ya. Nggih. Iya. Wegah kula omong-omongan kosong iki wegah minimal satu satu. Monggo ya. Anda masih masih masih ada kaitannya. Monggo. Okay. Ibnu Hajar al-Haythami tidak membenarkan itu. Nggih. Kula waca Ibnu Hajar enggak membenarkan, padahal saya dituntut golek dalil ben wong awame anteng atine. Ya, tak enggokne, wo iku ngusir jin ngono. Dua pertanyaan yang saya sampaikan. Pertama, di dalam pengamalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga NU khususnya adalah dengan cara pendekatan kepada mazhab Sedangkan mazhab itu ada empat yang pendapatnya itu lain-lain. Salah satu orang juga akan mengikuti mazhab Syafi'i dan lainnya. Yang saya tanyakan itu ada satu mazhab Syafi'i satu bab, tapi mazhab yang juga mengikuti mazhab yang lain. Kalau dalam kitab Murkatul Mazahib, memang orang itu dalam satu masalah itu harus mengikuti satu mazhab. Contohnya wudhu. Kalau wudhu, ya, wudhu satu mazhab. Nah? Wudhu satu mazhab. Ya, contohnya wudhu ya, wudhu itu harus syafi'i, itu wudhu semacam itu. Tapi apabila itu bersentuhan dengan wanita yang bukan manusia wanita lagi yang bukan mukrimnya, itu menurut syafi'i batal. Tapi kalau ham, hambali itu tidak batal apabila tidak menimbulkan birahi. Maliki, maliki. Eh, maliki ya maliki. Hanya cara wudhunya itu Maliki dengan sapi ini kan tidak sama. Abot Imam Maliki. Nah, ini saya tanyakan seyogyanya bagaimana supaya sing penting golek sing enteng-enteng, singenteng sing enteng dan yang lain gitu itu yang pertama. Yang kedua masalah berjuang membela NKRI. Suara, eh, tadi dikatakan sahid. sahid. Tapi di situ ada orang-orang Islam dan banyak juga orang yang non-Islam, bahkan orang yang anti-Islam. Tentara maunya itu, itu apakah juga masuk kategori mati syahid atau itu bisa mati syahid itu dasarnya apa? Karena Rasulullah sendiri itu kalau uh, pejuang yang non-Islam itu memang orang tidak pejuang, orang yang non-Islam itu tetap tetap Islam tidak disamakan dengan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah syahid itu khusus bagi muslim nggak mungkin negara tentara kafir syahid ya. <laughs> wis, maklum wis. Artinya kalimat saya ke sana Mas. Eh, kemudian masalah talfek. Kita itu begini, saya pernah ditanya, "Ustaz, sebetulnya itu tadi begini-begini kan madhab Maliki. Kenapa saya main kritik?" Nah, saya begini, orang yang begini-begini dan dia kenapa begini? Saya ikut Maliki Ustaz. Saya acungi jempol. Nyapa zaman nggak kunut subuh? Kulon derek Hanafi, acungi jempol. Dan saya nggak ngudik-ngudik. Karena madhab mu'tabar semua. Semua diakui, diakui. Tapi yang patut kita jawab, itu nyapa sama nggak kunut? Kunut itu bid'ah. Loh. Jadi jawaban kita itu untuk yang begitu-begitu itu. Lek dek jujur, Ustaz jenengan Syafi'i tau, nggih. Kula nderek hambali kok ya. Oh monggo, ngono lek niku. Jadi saya taklid situ juga taklid saling menghormati sesama pentaklid tidak boleh saling mendahului. Nah, kan. Jadi lek padha jujure beres. Nah, tiang niku lek wuduk pakai madhab Syafi'i. Niku mengke penak. Wuduk yes, ya, urut dan sebagainya niku. Wuduk model madhab Syafi'i ngusap sirah ngeten ngeten gitu. Itu otomatis juga sah menurut madhab Hanafi. Wudhu yang paling enteng menurut madhab Hanafi. Enggak wajib niat dan enggak wajib tertib. Jadi sama nyemplung belumbang, juris wudhu. Kenapa? Karena menurut madhab Hanafi, perintah pokoknya itu sholat. Nah supaya Anda bisa sholat harus bersuci dulu. Karena syaratnya sholat itu harus suci. Mosok bersuci dadak niat. Niat ingsun ngumbah sandal. Mosok. Orang aku dunia toh. Niat ingsun kelamben. Kan kelamben pokok nutum aurat masih niat ingsun. Kak niat ingsun ya tetap tetap kelamben jenenge. Pokok sambian arep sholat ngene ngene ngene ngene ya wis iku jenenge sesuci. Jadi eh napa? Apa sandalan wajib niat? Lah ya, wudu itu alat menuju sholat. Supaya bisa sholat bersuci dulu. Macam-macamnya bersuci ada dari najis, ada dari hadas. Kalau bersuci dari najis nggak perlu niat, diubah kerucuk naik. Maka bersuci dari hadas pun juga nggak perlu niat. Ini Hanafi. Jadi sing kudu niati solate. Kita itu hanya diwajibkan pokok teko masjid sikil suci. Carane suci po sandalan apa mencolot. Eh. Itu hanya niat sakar apa hanya pasail. Hanya saran. Pun. Jadi wudhu yang paling ringan itu derek madhab Hanafi. Nek semen wudhu derek Syafi'i, syukur musafi niki ngeten hamenten, itu otomatis juga sah menurut Hanafi. Dan Hanafi itu senggolan lanang wedok ora ora batal, tapi mimisen batal. Ngeten. Jadi misalnya dengan wudhu model Hanafi, model Syafi'i, terus tawaf, ngeten. Nah, kesenggol, hmm, aku tawaf ini dari Hanafi ae. Oleh. Lelek jenengan wudhu derek madhab Hambali utawa Mali Maliki iku wudhu sing paling abot, kutu ngosoi, kutu kumu, Ngisak ngusape sirah kudu kabeh. Oh niku mengke apa? Eh, lia liyane dadi dadi apa dadi enteng Eh, misal ini ku Maliki atau Hambali sing ngabot wudu ini. Tapi soal batal yo ya dadi enteng. Ma Hambali sing golongan wong wedok ora batal. Maliki nyun sewu ngentut ora batal. Sing batali ya atep utawa glegen. kan arih angin. Era angin ini menurut Maliki dudu entut. Apa? itu atau atep nih itu, Kenapa? Oh, atep. malangnya atep, Pak. Terus yang saya boleh campur-campur mboten oleh. Eh, campur-campur mboten oleh sami kali sepeda motor. Sepeda motor ganti-ganti oleh. Saya itu numpak Yamaha, sesuk numpak Honda, sesuk numpak Suzuki, sumpen numpak Kawasaki. Poleh mawon. Gantian. Pokok sak sepeda ya kawase ke kabeh. Sing gak oleh iku sampean ngerakit dhewe bane Honda, sekere Yamaha. Apa? Oh, ora kena ditumpahi ora mlaku niku mengki. Padha karo wong munduk. Nyapa saman ngentut terus saya. Oh, maliki, maliki. Lama ngusape kok didik, Syafi'i, Syafi'i. ngoten jadi ini tidak sah menurut semua. Menurut Maliki rasah sebab Musa pengen itu. Menurut Syafi'i rasah sebab Wisngen ngentut. Lelek semua madhab mengatakan gak sah, terus tetap mau lakoni sah nurut sopo. Ya nurut aku dewe toh. Apa sampean wis mujid tahid? Nah, ya durung, sakarepku toh. Lah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi eh, wabarakatuh. Uh, langsung saja. Ini saya mohon solusi Bapak. Karena selama ini juga saya uh, menghadapi beberapa masalah. Yang mohon mak. Mungkin ini dianggap keluar dari konteks, tapi sebenarnya tidak. Kalau ini kita lanjut sama. Begini Bapak, kebetulan saya selama ini memang mendampingi atau advokasi khususnya trafficking dan KDRT. Yang baru uh, yang selama ini saya tangani itu ujung-ujungnya saya mentok itu adalah uh, bermasalah dengan kiai sendiri. Ya makanya ini ini juga tadi saya mau bertanya memberanikan diri. Saya sering dimusuhi kiai dan sering dipojokkan, tapi semata-mata ini adalah untuk me, apa? Untuk membela kaum kaum saya sebagai korban trafficking. Kemarin khususnya trafficking. Sering saya menghadapi kasus beberapa kasus itu ada di catatan saya. Ujungnya setelah saya bisa menye, bisa membantu eh, bersama teman-teman untuk mengatasi trafficking, membebaskan dan sampai merehabilitasi, maksudnya mengembalikan mentalnya supaya dia percaya diri, e, tidak menganggap dirinya sudah salah atau sampah. Tapi kembalinya itu adalah berbenturan dengan kiai. Mohon maaf, ini Bapak Kiai, ini perlu saya sampaikan. Karena yang saya hadapi mungkin tidak semua kiai seperti itu, tapi kebetulan yang saya hadapi ini adalah kiai yang kebetulan mengambil untung sendiri, yaitu penafsiran dari ayat fangkihu matobalakum masna ya. eh, minanisai masna wasalasa waruba titik sampai di situ ini ser, uh, dia dengan dalih menolong menyelamatkan hubungannya dengan trafficking apa ya itu kan korban trafficking korban penju, uh, trafficking penjualan anak yang Perdagangan, perdagangan anak, perdagangan anak yang kebetulan ini kan saya ada di bawah kebetulan perdagangan perempuan. Hubungannya kali rapi luru telu? Ya itu maksudnya gini Bapak, saya curhat sehingga bagaimana saya nantinya untuk kedepannya itu tidak ganjal di hati saya bahwa itu adalah legal. Kalau itu legal memang saya berarti ini. Jadi kebanyakan ini. Jadi satu dengan niat membantu korban trafficking menyelamatkan di, di peristri. Asalnya di di madu. Dan dengan dalih itu. kok di madu trafficking itu Itu korban trafficking yang setelah dia korban trafficking, korban perdagangan anak ini yang setelah saya alhamdulillah dengan teman-teman sudah selesai, itu dia untuk rehabilitasi. Itu di samping kepada kami juga otomatis orang tuanya kan minta tolong kepada kiai terdekat yang beliau percaya. Terus dirapi? Iya. Oh, Nah itu dengan dalih kebanyakan ini ada beberapa kasus saja. Yang kebetulan ini yang sedang belum selesai saya tangani adalah di kota uh, Kartini di Jeporo. Niku saya puji nu. Bukan Bapak, ini kebetulan memang saya banyak ini. Terus bagaimana saya cara menghadapi beliau-beliau yang mana ini adalah sama NO sama ini yang Kiai saya takdimi dan mohon maaf mungkin dari pengetahuan agama saya saya jujur, saya masih sangat amat kurang sehingga kalau saya harus menjelaskan kepada kiai dengan perasaan ini jelas saya kalah. Dan ini bagaimana supaya hal itu solusinya bagaimana? Apakah itu memang legal? Kalau itu berarti sampai Mas Nawas Sulasa Waruba nggak ada uh, apa Allah dilu bawah hidatan itu nggak pernah terbawa. Itu terima kasih. Jadi nanti saya untuk menghadapi trafficking trafficking apa korban trafficking tidak salah lagi dan saya tidak suudon terus terhadap kiai mohon maaf ini masuk saya dosa karena suudon terhadap kiai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih menurut saya masalah trafficking dan sebagainya itu sarangnya harus dibasmi dulu Kang Doli harus hilang Penyebabnya itu karena di mana-mana banyak lokalisasi, ya nah? dan mereka nge -nge. Kalau itu tidak hilang seluruh Indonesia dan juga di Hong Kong di Malaysia tidak hilang, maka tetap ada trafficking seperti itu. Sebab pertama itu sangat menjanjikan. Kalau panjenengan buka-buka internet begitu ya, itu yang perawan masih umur-umur 16, 17 itu bisa dihargai sekian dan nanti di mana begitu. Nah, kalau DPR bersama rakyat, bersama umat, bersama aparat terus bareng-bareng memerangi itu sesuai dengan porsi masing-masing. Kiai ini aja ngamuk, kiai itu untuk nih. maca hizib nasor, maca hizib nawawi, bimbing niku kiai. DPR ojo e, berpecah belah. Untuk yang satu ini DPR dari kelompok manapun harus kompak. Mbuh piye carane bahwa lokalisasi harus harus tutup. Jangan entah nanti kalau ditutup di sumuran marit. Ya sing murat marit keteter-teter ya di tangannya semua dan bukan dihukum mereka tapi diberikan solusi hidup. Diberi solusi itu. Di Blitar, itu PSK yang mau tobat eh, di Poluan, di PSK apa, di eh, lokalisasi Poluan, itu disanguni 5 juta. Itu sangu, sangu bersih 5 juta itu setelah di dilatih. Monggo jenengan pengen nopo jahit, nopo nggak kerupuk, nopo-nopo pengen dodol terus dimodali niku. Nah, mereka-mereka yang jadi yang NO-nya yang kiainya membimbing tobatnya itu. Yang pemerintahnya DPR-nya seperti itu. Itu pertama. Tapi ya butuh sabar. Ojo langsung bim salah bim hilang trafficking kabeh yo. Ya kak iso. Langkah pertama menurut saya dakwah sing temenanan ojo jaim. Ojo jaim. Bareng-bareng kompak piye carane dengan cara halus, nggak sampai nyakiti, nggak sampai tidak memanusiakan manusia manusia lokalisasi itu bisa bisa hilang. Corok gusmi, gusmi itu luar biasa. Main ke lokalisasi. Mungkin sudah istiqorah apa ya apa, satu target diajak masuk kamar, tobat. Nah, koyok-koyok neng kamar dikira arep nyapo-nyapo ngono. Padahal neng kono ternyata nobat nih tes satu mentah satu mentah Jadi yang kiai-kiai bagian nobat nih mereka. Mungkin kalau kita terus melawan itu, eh, nanti entah berapa tahun setelah itu hilang, maka insya Allah kalau sarang-sarang itu sudah hilang semua, minimal sangat berkurang lah namanya apa? Enggak, eh, enggak, Ini ku, ini ku pertama. Jadi mungkin kiai salah, tapi jangan dibuat besar. Lebih besar salah Gamdoli. Doli. Itu salahnya sampirang-pirang. pirang Menurut Bu Khofifah, itu berapa gang Kang Doli itu, berapa RT. Itu transaksi setiap sehari semalam itu sekitar 1 M lebih. Berarti sebulan, satu bulan 30 M. Satu tahun 300 sekian M. Untuk wilayah kira-kira hanya satu RW. Satu RW dana mengucur satu tahun 300 sekian M. Itu loh nggak barokah belas. Jadi HIV, anak nakal, perampokan, pembunuhan. Betapa enggak barokahnya bisnis. Eh, it, itu yang harus kita perang. Saya setuju dengan Pak Karwo, Gusipul, alon-alon memerangi itu. Itu dulu, yang harus diperangi itu dulu. Nah, uh, misalnya ada kiai terus maaf maaf menikahi, ya kan? Menikahi. Itu bisa benar, bisa salah. Bisa baik, bisa jelek. Jangan ketika itu anti, ketika kita anti poligami. Lantas kepiawya semua poligami mesti jelek. Oh, Langgih, barangkali. Jadi ojok-ojok ke susu. Dilihat dan syukur-syukur Kia itu benar-benar diklarifikasi seklir klirnya Sampai sejelas-jelas. Tik ngoten doi. Yo, iya. sepisan punyai wis roh wis ridho. Ping pindo wong tuane wis setuju. Ping telu, ping telu nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Bocah iki wis nemen meng mengalami cuci otak, mengalami itu semua dan sebagainya. Dan cara mengobati dari depresi itu itu kadang-kadang maaf-maaf ora cukup ini dok. Kadang-kadang saya perlu Napa? Nyun sewu karo tenaga dalam. Pelung ini barang. Mik barang-barang kali. Jamin saya nggak nuruti nafsu. Ini supaya halal ditemek. Dene kowe waras. Terus jain daluk pegat, aku siap kok pegat. Misal. Enggak lah, misal. Lah makanya saya tadi bilang jangan semua dibenarkan, jangan semua disalahkan tetap klarifikasi itu menjadi penting. Islam ketika itu membolehkan perbudakan, itu bukan kok tidak manusiawi. Itu pilihan paling maslahat. Perang dengan orang kafir, kalau kita kalah, umat kita juga diperbudak di sana. Mereka kita tawan, juga kita perbudak. Kalau mereka memperbudak, memperbudak umat kita yang muslim, lantas kita malah membebaskan. Kan ya goblok. Kalah perang kan? Satu. Yang kedua, uh, ini zaman itu ekonomi mungkin belum maju kan? Belum membangun apa? penjara penjara-penjara. Dan mungkin berapa bulan sekali perang, berapa bulan. Satu tahun itu mungkin ribuan tawanan. Pertama, di penjara membebani APB APBN. Yang kedua, di samping orang kafir juga memperbudak, mending mending tawanan-tawanan perang itu dititipkan ke majikan-majikan yang sudah soleh-soleh. Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan yang lain-lain. Dan ternyata yang terjadi oleh majikan-majikan soleh itu bukan dipleter penggayaan mereka itu mereka dibina. Banyak yang dulunya kafir menjadi muslim karena ya, istilahnya kasar perbudakan lah. Tapi perbudakan di Islam itu malah malah seperti itu, malah seperti e, penjara di Madiun di mana-mana itu dari seribu tawanan, seribu tahanan satu tahun belum tentu bisa menyantrikan uang lima 500 dari nggak sholat malah sergap sholatnya tapi dengan model dititip wong siji-siji, diprivat wong siji-siji, kasare dadi bu budak. Dengan cara begitu, hampir 100% dari wong santri. Yang dulu orang kafir, terus kena tawanan per perang. Itu paling maslahat untuk budak itu sendiri. Salim bin Abdullah, e, apa? Maula Maula bin Umar, e ibni Umar. Itu jadi ulama besar gara-gara majikane iku umat Ibnu Umar, majikane Kiai eh akhirnya ya dadi iki. Penjara apa iso ndadekne ndadekne Kiai. Dari situ tidak bisa Islam itu 100% dipersalahkan dalam masalah itu ketika itu pilihan terbaik di antara yang jel yang jelek-jelek itu. Nah, kadang kiai ngerabi ngene juga menjadi pilihan terbaik di antara yang yang gak enak-gak enak ini. Jadi tolong sesuatu yang salah itu belum tentu yang paling salah. Bisa jadi pilihan kedua yang lebih salah lah. Dan untuk konco-konco sing gelem Untuk konco-konco sing gelem Yang jelas satu Quran gak mengharamkan wayuh. Tapi lek wis wayuh wajib adil. Adil itu bukan syaratnya wayuh. Adil itu kewajiban bagi orang yang sudah wayuh. Bukan syaratnya. Oke, bukan syarat. Kalau adil itu dadi syaratnya, bagaimana mungkin wong ora wayuh durung kok? Lah ya. Wayuh lek enggak adil dosa. Terus sahabat yang wayuh ya akeh. Hanya permasalahannya itu siji. Lek iso bener-bener ojo nuruti naf, nafsu. Terus yang kedua, ada peringatan dari sejarah. Nabi Ibrahim wong sing paling ikhlas. Wong sing paling bening Wah yuk gak nuruti nafsu. Saking hati hati ini Nabi Ibrahim, kan dengan Siti Saroh nggak segera punya anak. Nah, terus Siti Saroh yang tahu-tahu Mas, buatan kromo maneh to Mas. Kayak muslimat magetan. Jangan buatan kromo maneh to Mas. Lha ya. Engkau lek aku sing golek, samen cem cemburu. Lek sampean sing nih, sampean setuju aku gelem. Digolekne sing wae roto elek kan ora patek cemburu tuh. Akhirnya digolek ini pembantu nih. Siti Hajar itu ketika Nabi Ibrahim dakwah kemana-mana, Siti Hajar itulah yang bertugas ngeladeni Siti Saroh. Ngeten. yuk yuk Ternyata nggak lama kemudian Siti Hajar Halim eh, hamil. Malangnya Halim. Eh, Terus bareng Siti Hajar Halim, Siti Saroh juga Halim proses wayuhnya clear. Sing wedok bunyai nggak muring-muring, blas terima 100%, bahkan dek ya sing Nah, tapi sejarah mencatat Siti Saroh melahirkan Nabi Ishak. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Rolas. Anak rolas itulah cikal bakal dua belas suku dari Bani Israel. Bani Israel itu putu putune Ibrahim dari keturunan Mbok Tuwek. Wong Arab, wong Quraisy itu juga anak putune Nabi Ibrahim dari keturunan Mbok Enom. Dari bapak yang sama, dari ibu yang beda. Yang sebetulnya ketika wayuh ibu luru itu yora ya yora ya tukaran, yora ya apa. Ngene lho anak putune tukaran. Enggak niki pelajaran mawon, ora kok ngeden-ngedeni. Nah, nek sing prosesnya clear itu saja masih bisa menimbulkan perpecahan di kalangan anak putu. Apa maneh sing prosesnya nuruti naf nafsu. Nah, Enggak, kula namung mikir sih, mikir sih ngoten mau. Lek ngarome mboten sih tapi mikir. Terus monggo bersikap yang adil. Wanita Jawa khususnya itu nggak siap diwayuh tapi juga punya positif, punya kelebihan di sisi lain. Wanita Arab siap diwayuh tapi punya kelemahan di sisi lain. Wanita Arab itu siap diwayuh asal semua beres. Joko Arab itu rapi, itu menehi toko, menehi apa? Sanggan, apa yang ngarani? Saat sadurunge akad wis mulai utuh-utuh, ya itu pas akad kan mahar itu. Apa nu? Itu nilainya jutaan. Larang. Nanti maharnya juga mahar. Habis itu rumah beres, toko beres, mobil beres nafkah, beres. Mas, krono saman hebat. Lanang temenan. Apa? Sembo. Semboto. Kewajiban wis beres. Maka misalnya saya manoayu, saya nggak bisa menghalangi. Wong wedo Arab ngoten siap diwayu, tapi materi harus beres. Wong wedok Jawa, wong wedok Jawa niku beda. Dirabi Ansor urung nyambut gawe. Iku gelem. Yang penting cinta katanya. Nggih. Ya gelem. Engko soal iku ya monggo lah melaku bareng-bareng aku tak dodol rujak. Wong wedok Jawa tidak soro-soro gelem, blonjo kurang gelem. Sing lanang ngaji, e, sing wedok nanal-nanal nahan dadi PNS ya trimo koyok koyok sing blandani wong wedok, sing dijaluk sitok. Aja wayuh. Blonjo kurang rapopo. Tapi jangan bercabang dua. Jadi enek plus minus sih. Terus pas rabi podo kosongnya, podo melarate. Melaku limang tahun mulai sukses. Di rumah, di mobil. Bareng sing wedok wis mulai gembrot anak itu lu rabi maneh karo kinyis-kinyis. Nah sing bojo anyar nyun sewu, gak tahu ngrasakne larane merintis ekonomi. Dodor rujak numplek barang ora tahu ngrasakne. Ruwe wis mara-mara sugih iki tok. Dan kadang-kadang mendapat porsi jatah lebih banyak daripada mbok tuwek yang pernah bareng-bareng soro merintis ekonomi. Adilkah? Hmm. Alah, Jadi Islam nggak mengharamkan, tapi lek rabi ngono temenan wayo kudu berbuat adil. Dan itu roto angel, aagime roto angelan. Eh, tapi yo beto beto tetap beto. Jadi bagaimanapun kalau piring itu sudah pecah, dikelet di di tidak akan sempurna. Ngeten. Kacang-kacang ada orang begitu, ini sunnah Nabi Kenapa perzinaan dibiarkan? Dan ini sah, boleh. Kenapa harus dikritik? Ini sunnah. Sunnah kalau bisa itu dari semua sisi. Ojo akate tok sunnah. Nabi niku gadah garwa Siti Khadijah sampai sitok kak wayuh. Baru Siti Khadijah Seto, Abu Bakar nawakne Siti Aisyah. Umure sekitar 8 tahun. Durung kena diapa-apa ne 8 tahun nih. Mari ngeten enten malih Siti Saudah. umurnya sekitar swidak telu. Ya diapakne. Orang mampu wangi mambu remason lho. <laughs> Swidak telu. Artinya apa? Blas gak nuruti nafsu. Nabi. Kalau pengen sunnah, ojo ono nafsune. Akate wayo loro telu sunnah, gak ono nafsune blas iku yo sunnah. Teh Nini umur patang puluh pitu. Teh Rini umur telung puluh siji. Sunnah. <laughs> Mesti niku teh Nini umur patang puluh pitu, wayuh umur pitung puluh. Sing melarat butuh pertolongan. Baru bilang kepada umat ini sunnah. Oh, Dan zaman yang aktivis perempuan lek untuk nguniku, iku ya kudu diatungi jempol. Hmm. Kalau kinder ngaten. Terima kasih. Satu pertanyaan dari muslimat tapi menyedot. <laughs> Iya. yeah. Bapak-bapak melek terusan. <laughs> silakan Pak Mansur dari Mas Fati, dipersilakan. teman. Saya sering menjumpai bahwa ketika ada seseorang bahkan kiai sekalipun menyampaikan salam dengan diawali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu padahal kalau saya pernah dengar bahwa itu tidak wajib dijawab. Akan tetapi ketika dia mendengar dengan assalamualaikum tidak menjawab rasanya nggak enak. Tapi kalau menjawab rasanya kok tidak ikhlas. Itu yang pertama yang saya sampaikan mungkin nanti akan di lebih diperjelas oleh Yai. Yang kedua adalah titipan dari teman kawedanan hukumnya perempuan sholat jamaah Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, perempuan yang sudah tidak endel, tidak kemayu, gak ngejem, gak mejeng. Jadi ison joko diri, ison joko aurat, ngomong ya eh, ya orang ngono. Ngomong wajar lah, gede tadi tindak wong nggih monggo, ya wajar ngonten mal, Itu disunahkan Jumatan sing wis ison joko, awak sing kira-kira nggak menimbulkan iftita nurijal. Wong lanang nggak kena fitnah, nggak tergo, nggak tergoda. Yang kadang jadi pertanyaan, wong barang sunnah kok iso gugurne wajib iku piye? Gitu. Makanya terus ada sebagian aliran toriko nopo-nopo dan Jombang niku setelah Jumatan tetap mewajibkan sholat duhur. Ngeten berorau. Yang wajib, eh, yang sunnah itu bukan Jumatannya. Tapi yang sunnah itu milihnya. Kula wong lanang mukim neng omah sehat, ora ana udzur apa-apa. Enggak ada pilihan lain kecuali wajib Jumatan tok. Tapi lek kula musafir, misalnya benjing nih dino Jum'ah musafir teng Magetan niki, saya ada dua pilihan. Marzuki, sampean Jumatan yo kene, duhuran yo kene, wenang. Maksudnya duduk sholatnya duhur wenang. Duduk sholatnya Jum'ah wenang. Milih ini ku wenang. Milih Jum'atan yo ya kena, milih duhur yo ya kena. Uang wedok, sing kados panjenengan wis iso njogo awak ngeten iki. Teng mriku enten Jum'atan apalagi takmir juga membuat kebijakan nginget teng buri kangge tiang wedok. Niki panjenengan sholat duhur teng omah ataukah Jum'atan di masjid? Duhur nang omah yo ya sah, Jumatan yo ya sah. Tapi lebih baik Jumatan yo ya jamaah yo ya oleh ilmu. Khut khutbah. Ngeten. Lah sunnah ini ku sunnah milie. Ketika jenengan milih zuhur, yo tetap fardhu duhri, Ketika jenengan milih Jumatan, yo tetap fardol Jumati. saya nggak wajib niku milih. Sami kalian jenengan nadar, sumpah terus nggak sampean penuhi melanggar sum sumpah wajib bayar kafarot fa'itamu asharati masakin min ausat min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu ayam ayyam kafarotu kafaratu aymanikum halaf halaftum wahfadhu aimanakum. Nek sampean sumpah terus ngelanggar sumpah, wajib bayar kafarot. Bayar kafarot itu wajib. Milih no pemawon, merdeka nih budak nih kenging, sedekah panganan sepuluh miskin yo kenging, nih kelambi sepuluh miskin yo kenging, poso telung dino yo kenging. Milihnya nggak wajib. Poso monggo, nih kelambi yo monggo, Nukok nih mam yo monggo. Tapi lek sampean ambil satu pilihan, wis aku tak poso, poso kafarot. Niate ya wajib. Sahur nian ingsun sesuk poso bayar kafarot sumpah fardhol lillahi taala. Til Til iki. Jadi aja salah paham, piye wong sunat kok nggo wajib. Ora kok sunat, salate tetep wajib, milih sing ora wajib. Dene wong lanang mukim mustautin sehat rana udur. Nggak boleh milih. Kecuali wajib Jumatan. toh til Satu kali mana, Pak? Assalamualaikum. Pun. Salam niku zikir. Salamnya asma Allah. Zikir. Zikir ya ora usah bismillah, bismillah ya zikir, salam ya zikir. Azan zikir. Ora usah arab azan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Wong Arab zikir kok. Arab dikir kok dikir. ngerti Ngerti sih? Makanya tentang kitab-kitab, tentang asbawana doir, niku bismillah sunat. Tapi ada banyak hal yang tidak disunahkan bis bismillah. Antara lain, niku wau Arab ada, ora usah dikir. Terus Arab dikir ora usah dikir. Arab dikir. Nah, jadi salam salam mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terkadang enten wong yo ya pengen maca bismillah. Nek maca bismillah lirih niki kan mboten diarani kalam teng kali mustamek ta. Iya, iya ta? Iya. Nah, mengawali. Assalamualaikum. Iya Hasyim Muzadi. Niku kadang maca jopan japu dhisik. Ben pidatone enak, enggak lali, enggak heng, lancar, ilmune manfaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ngoten. Niku jenenge ya tetep yang pertama kepada Mustame, niku ya tetep sa salam. Perkara maca-maca kan awake dhewe. <laughs> Sing dadi enggak wajib dijawab itu sebelum salam onok kalimat banter yang itu kepada mus Mustame Misalnya kepada Pak Bupati yang kami hormati, kepada ketua NU, assalamualaikum. Nah, niku. Tapi najan gak wajib dijawab, yo ya tetap menang. Terus krono niku salam yo nih selamat, sing mereka jawab yo ya muko-muko sampean yo ya selamat. Tungo dinungo niku ya tetap oleh ganjaran. Jadi sing ikhlas. Tapi nggak iso ikhlas Ustaz. Ini ku tiang Nyapa sampean gak sotakoh? Aku sotakoh gak iso ikhlas. Padahal sotakoh sak juta gak ikhlas. Iku luweh apik tinimbang ikhlas tapi gak sotakoh. Oh, lek aku ikhlas nyuwang piro? Gak nyumbang. Salat gurung iso khusuk. Luwih apik timbang khusuk tapi enggak salat. Ati duwe rasa seneng cinta, tapi enggak payu rabi. Sing sitoke payu rabi tapi rodok kepeksa. Tapi nyatane ya payu, ya duwe anak. Ora patek cinta tapi payu rabi. Iku lu apik tinimbang cinta tok tapi gak gak rapi-rapi. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan di wilayah MBCN Ukaras ini ada suatu golongan atau aliran atau furqoh yang sudah sangat terkenal sekali di wilayah Indonesia bahkan sampai di luar negeri yang sering disebut dengan jahula. Itu bagaimana menurut pandangan NU NO terhadap jahula tersebut. Yang kedua, rata-rata kegiatan-kegiatan jaula itu yang di, yang digunakan sarananya. Sarana kegiatan jaula itu adalah musola-musola atau masjid-masjid dari kalangan NU. Padahal dari kalangan NU itu sendiri kadang-kadang habis maghrib itu kan punya amalia sendiri. Mungkin eh, apa? punya ya wiridan sendirilah istilah begitu. Nah, dari dari Jaulah itu sendiri itu menyebutkan bahwa taklim setelah maghrib itu lebih utama daripada zikirnya e, aurat pada maghrib itu. Itu bagaimana menurut pandangan Kiai dan juga pandangan NU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaulah niku campur-campur. Semua masuk di situ. Jadi Wahabi ada, sing gelem model NU nggih wonten model Muhammadiyah nggih wonten campur-campur enggak karukan karena campur-campur enggak karukan maka kita enggak ngelok-ngelok nih enggak langsung nyalah nih tapi harus waspada jangan-jangan kadung kita terima ternyata yang memberi bayan ustadz yang ceramah niku engko Wahabi ngeten jadi kalau mereka datang ke masjid kita sebagai tamu kita terima wong tamu derek sholat ya monggo lek ngimami ojo sekan karena kami belum tahu sama ini alirannya apa. Kami belum tahu sama ini fase apa enggak. Kami belum tahu sama ini amanah orang. Wong sik baru kan kenal. Lek bertamu emang monggo, jamaah monggo padha islami. Aku duwe teh ngewahi teh yoga. Kak. apa ya Kak abot-abot wong Tapi lek sampean njaluk ngimami, engko dhisik sebab aku durung weruh iki masjid ini sertifikat Wakaf No. Saya takmir nadir diwajibkan mengelola wakaf sesuai dengan kehendak yang wa yang wa wakaf. Ora sembrono aku. Satu. Terus yang kedua kalau mereka minta ngisi, minta ngisi, ya saman kondo mriki sampun enten acara rutin tiam tiamba. Ngeten. Nah, tapi perayaan penting ngaji karo wirid Beritaan Barang niku meskipun jangan kan podo-podo ngoten Wajib karo sunnah. Itu kadang-kadang kita mendahulukan yang sunnah menurut syariat. Salat fardu niku wajib, qobliyah niki sunnah. Tapi ya tetap kau qobliyah dhisik. Halai. Nah, oh iya. joko nyapa kau iku lho mek sunnah. Dhuhure lho sing wajib. Ayo dhisik-dhisik ning dhuhure, aja ngono. Iya niki sunnah tapi syariat wis matok wektu-wektune saiki iki. Lah zikir subhanallah ping telu-telu, Allah akbar karo syariat wis dipatok wektune ya yaiku. Tapi ngene iki lek gak tau ngaji diterangne ngene ya. Enggak dong. Jundel. Terus teng kanca-kanca, monggo sing tulus dakwah niki sing temenanan. turung durung didakwahi, wong Pakistan wis didakwahi. Mbok yo dhisikne tonggo, wal jari dil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Niku urutane kan apa? Ulil qurba sak turu niku. Nomor kali. Terus kiyahin teng bunti-bunti enten wong Malang, nuwanal Nana, nanal teko Jawa Barat. Dikira ning Jawa Barat ya ora ana kiai. Ning Jawa Barat kono wis ana kiaine. Belum lagi nanti masalah kelu keluarga. Kula mboten ngritik tapi monggo dipitung sing tulus temenan. Mana yang lebih aslah, mana yang lebih wajib, mana yang lebih didahu didahulukan terus ngeten malih. Ngeten malih. Sak jublek jubleng, apa? Sak. Sak selawas. Ket bian bian proses pengislaman teng Jawa niku tidak dengan cara hit and run. Nempat Melayu, nempat Melayu. Wong Jawa niku njaluk dikeloni. Teng pundi-pundi, Bun. Kiai tamat Lirboyo, tamat sidoguri, tamat Kerapia, gelem ditoto kiane, le mondok niki aja gendaan. Nggih, beten gendaan. gendaan. Rabine aku sing nata lho ya. Nggih. Kiai ngelarang santri gendaan, kiai kan santri kena ditoto. Wah, iki pinter ngajine. Jajal, ya, aku duwe jamaah ning kono. Gak enek sing bina. Terus tak ngomong karo kene gak noto to perawan ayu. Enten iki tak apa nih kau santriku ditanam nengono kono bisa. Nah terus bismillah manut kiai dirapekne karo ngono gelem mati urip ya nengono. kono. Mulang cah si loro, tahlilan dibentuk, jamaah nopo dibentuk, suwe-suwe rotok melaku suwe-suwe ndamel musol musola langgar, bareng rotok akeh, ayo Jumatan, ayo tanggu-tanggu matrosah dinia tanggu-tanggu matrosah formal, dangu-dangu berdiri ranting en oh sawe tahun suwe-suwe tadi santri. Di mana-mana dengan cara ngoten niku kasil. Meskipun belum 100 per persen. Kole ono papan gara-gara kita tekani seminggu langsung tadi santri. Ayo, kole ono ndi contohnya. Wis nih biaya kata. Anak bojo gak patek Kopen. Kadang konflik dengan kiai setempat, wong kono ya wis ana kiyaine. Ninggal prioritas tanggane durung didakwai. Terus hasilnya yo hmm. Niki namung ngejak mikir mawon, kula mboten ngelok-ngelokaken, monggo berpikir kembali, lakukan yang paling maslahan. Kula sering ketekanan kanca ngoten niku. Akhire kula ngene lho, Monggo kan, tapi tolong nggak usah neng kono-kono. Kono lo kan tekan ono. Iku sik bergedekan. Teng ten di sana apa jenenge Kecamatan Wakir Hampir 98% persen Hindu. Kono yang tekan ono kan. Lek kene wis akeh pengajian. Maten. Terus mbok Menowo neng kono terus cocok sama NU, NO, binane cocok, duwe umat, Tolong zaman mang yang neng kono bisa neng mok tinggali. Ini wonten wonten sing manut neng wonten nggih. Kalau pas ngaji teng Papua kepanggih lari aktivis ngoten niku. Loh kok teng meriki? Nggih usah tirosin sindiran biyen lek cocok kon mantep pisan. Yang ini kita pak. Ojo mulai cocok masyarakat wis mulai gelem belajar salat terus di ojo utawa anu Ustaz masih tak tinggal kan sing teko maneh. Sing teko maneh yo guru mesti cocok. Petugas berikutnya lu alirane durung mesti po padha. Dadi lek cara wali-wali, hmm, mapan, hmm, mapan mati ya ning kono. Penutup kula teko teng kampung kula e tahun 94. Jumatan sekitar wong pitulas wong rong 20. Kristene sak pirang-pirang. Enten lima seminari. Oh wis mboten karu-karuan wis. Kerstene pol-polan. Yang berikut. Alhamdulillah. Saat niki kerstene karek sak biji. Terus wingi pas kula ajeng budal umroh, kula undang pamitan masjid tengah carane itu masjid. Niku teko kopian. Karek wong siji. Bojone pun Islam. Anaknya ngaji teng pondok. Karek bapak itu sing durung. Lah terus bakul bakso tanggane cak to. Cak to, kok kopian? Duka Ustaz, kaya-kaya pun mlebu Islam. Wingi pas Natalan ini mboten masang apa? Kelap-kelip pohon Natal ini. Terus ditakoni cah to bakal pasuk. Napa aku anu? Kaus, kak ngono-ngono. Kalau itu sudah masuk Islam, gal wis. Tunggu 15 tahun. Orang pitung dino tinggal melayu orang. Nah enek asile. Sakniki masjid wis pelebaran ping 3. Sing Jumatan 500 luwih. Ngoten. Kula mboten nglarang tapi ben wong kampung gak ruwet, gak geger, hati hati-hati. Barangkali mereka minta ceramah, dipilih yang ahlu sunnah wal jamaah, sing gak ngruweti acara yang sudah rutin. Ngoten nggih. Bagi yang aktif kuno tulung dipikir kembali mana yang paling maslahat yakni nopo skala prioritas takdimul aham fal aham mendahulukan mana yang lebih pen, penting. Cekap semantan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebelum kami tutup ada informasi bahwa besok jam 7 sampai jam 8 pagi acara makan pagi, kemudian jam 8 sampai jam 12 dengan materi teknik berdebat dengan Wahabi, istirahat sampai satu setengah jam, jam 13.30 kita mulai session berikutnya masih dengan materi teknik berdebat dengan Wahabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.